Allah SWT berfirman, "Wa ataku min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la dhalumun kafar. Dan Allah SWT telah banyak memberikan apa yang kamu minta. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat kufur. Allah menyebutkan di sini manusia sangat zalim dan sangat kufur. Sebelum saya lanjutkan, afwan, coba agak bergeser sedikit supaya yang di luar yang berdiri itu bisa masuk. Dan tolong diarahkan semuanya untuk bisa ikut kajian. Semua yang datang bisa ikut kajian dan juga semua panitia ikut kajian. Jadi jangan disibukkan dengan yang lain. Antum niatnya datang karena Allah untuk menuntut ilmu, maka konsentrasikan semuanya untuk menuntut ilmu. Jangan disibukkan dengan yang lain. Supaya antum dapat ilmu. Kita ingin majlis ini majlis yang diberkahi oleh Allah Taala, diberikan rahmat oleh Allah, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Makanya sebelum saya mulai tentang kajian yang berkaitan dengan akidah, ada satu hadis yang antum sudah hafal. Dan manfaat hadis ini untuk kita ingat terus supaya kita betul-betul menuntut ilmu syar'i. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasa Allah anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allah alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلق طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan lapangkan dia dari kesulitan kesulitan satu kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang dililit utang, maka Allah akan mudahkan dia nanti pada hari kiamat. Allah akan mudahkan di dunia, Allah mudahkan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Dan barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Antum ingat tuh, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke sorga. Kemudian Nabi lanjutkan SAW, wa majtama qawmun fi baitin min buyutillah, yatruna kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alihimu sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Dan tidaklah berkumpul satu kaum di satu masjid dari masjid-masjid Allah yang mereka membaca kitabullah dan mereka pelajari, mereka kaji kitabullah itu. Melainkan yang pertama akan turun sakinah, ketenangan. Yang kedua diliputi oleh rahmat Allah SWT. Yang ketiga dikelilingi oleh malaikat yang keempat Allah akan sebutkan orang-orang yang hadir oleh Allah disebutkan di hadapan para malaikat yang berada di sisi Allah Taala. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Itu perhatikan ini. Ini hadis manfaat. Ada di Arba'in Nawawi hadis ini. Hadis sahih Muslim. Yang pertama Nabi sebutkan kalau ada teman kita, saudara kita mengalami kesulitan, kesusahan, bantu, jangan diam kita. Dia seorang muslim, kita kenal, kita tahu, apalagi dia saudara kita, tetangga kita. Dia sulit, bantu. Allah akan hilangkan nanti kesulitan kita nanti pada hari kiamat. Orang yang memudahkan, orang yang dililit hutang, Dia nggak mampu untuk bayar, susah hidupnya. Dililit hutang karena dia nggak ngerti. Dia berhutang orang miskin, kita bantu untuk bisa membayarkan hutangnya. Atau dia hutang pada kita. Yang kita lihat nggak mampu dia untuk bayar, kita bebaskan. Atau kita berikan tempo atau bebaskan seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Wa in kana dhu usratin fanadhiratun maysara wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan jika orang yang sulit, nggak mampu untuk bayar hutang, kamu tunda sampai waktu dia lapang. Kalau kamu sedekahkan itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Mudahkan orang yang dililit oleh hutang. Kemudian yang ketiga Nabi sebutkan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya. Dunia dan akhirat. Jadi nggak boleh kita menyebarkan aib seorang muslim. Apalagi di orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Yang keempat, Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Selama kita menolong seorang hamba, menolong seorang Allah akan seorang kita. Yang kelima, Allah sebutkan barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke sorga. Itu perhatikan tuh. Maka nggak boleh kita lepas untuk menuntut ilmu. Sampai kapan menuntut ilmu? Sampai wafat. Terus kita harus semangat untuk menuntut ilmu syar'i sampai kita diwafatkan oleh Allah. Belajar Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus soleh. Wajib gitu Yang pokok yang pertama kita kaji tentang akidah. Kajian tentang akidah bukan kajian tentang tematik-tematik bukan bukan yang lain, bukan ceramah umum. Kajian Al-Quran was sunnah apa misal akidah yang pokok yang pertama kali. Kemudian selanjutnya barang siapa yang berkumpul di satu masjid dari masjid Allah di masjid kajian itu di masjid bukan di rumah di masjid. Barang siapa yang ngaji di masjid nuntut ilmu di masjid belajar di masjid dia kaji kitab Allah maka empat Allah Nabi sebutkan. Yang pertama apa? Turun sakinah ketenangan. Beda dengan di rumah. Beda di tempat lain. Di masjid turun sakinah ketenangan. Kalau kita belajar Quran dan Sunnah. Yang kedua, diliputi rahmat Allah yang sangat luas. Dan kita selalu mengharapkan rahmat Allah. Yang ketiga, dikelilingi oleh malaikat. Kalau kita nuntut ilmu, malaikat itu mengepakkan sayapnya. Semua malaikat bersayap. Semua malaikat bersayap. Dia kepakkan sayapnya. Kenapa? Menghormati orang-orang yang nuntut ilmu Nabi bersabda SAW, Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhon bima yasna. Sesungguhnya malaikat mengepakkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu, ridho dengan apa yang mereka kerjakan. Ridho dengan orang menuntut ilmu. Maka antum sungguh-sungguh menuntut ilmu, jangan malas. Rajin dan perhatikan ikhlas karena Allah, catat apa yang disampaikan. Kemudian yang keempat disebutkan lagi bahwa orang yang nuntut ilmu itu yang belajar Quran dan Sunnah itu Allah akan sebutkan nanti di di antara para malaikat yang berada di sisi Allah. Kemudian terakhirnya dia di sini waman baqa bihi amalum lam yusri bihi nasabu. Barang siapa yang lambat amalnya tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Karena yang dipentingkan dalam Islam ini amal, ilmu dan amal, bukan nasab. Meskipun dia mengatakan keturunan ningrat, keturunan nabi, keturunan rasul, orang yang mulia, tetap di hari kiamat Allah akan nilai bukan nasabnya, yang Allah nilai apanya? Amalnya. Likulin darajatum mimma amilu. Semuanya akan diberikan derajat tergantung dari apa yang mereka amalkan. Bukan nasabnya, bukan. Amal. Yang dipentingkan dalam Islam ilmu dan amal. Ikhwani fiddin, azakumullah. Ini sebagai mukaddimah yang penting supaya kita terus semangat untuk menuntut ilmu dan mengkaji Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf di masjid-masjid Allah. Di mana ada masjid, cari masjid untuk mengkaji Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Kaji. Sebab ini tempat yang barokah. Kemudian, ikhwan fiddin, azakumullah. Hari ini kita akan mengkaji tentang Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Buku ini tebal. Ya, lebih dari 600 halaman. Dan dikaji di Radio Roja lebih dari 2 tahun belum selesai. Jadi kalau kita kaji di sini sekedar pokok-pokok aja prinsip-prinsip yang penting yang antum perlu ketahui. Karena di buku ini ada 6 bab dan 84 poin dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Panjang pembicaraannya. Satu poin aja membutuhkan waktu dua jam pembahasannya. Jadi kita harus betul-betul memahami tentang akidah. Karena ini pokok dasar. Akidah itu menentukan kita. Kita ini baik atau tidak tergantung dari akidahnya. Sempurna dan tidak amal kita tergantung daripada akidah kita. Diterima dan tidaknya amal kita tergantung dari akidah kita. Akidah dasar. Makanya harus kita kaji tentang tauhid, tentang akidah. Ini merupakan konsekuensi dari syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ikhwani azakumullah. Para anbiya wa rusul alaihi wassalam. Mereka semua dakwanya memusatkan kepada akidah. Problem yang dialami oleh setiap nabi dengan umatnya banyak. Apa aja? Problem apa? Tentang politik, tentang ekonomi, tentang rumah tangga, tentang yang lainnya, sosial kemasyarakatan. Itu mesti ada problem. Tapi nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalam memulai dakwanya dengan apa? Semua nabi, semua rasul. Memulai dakwah dengan apa? Dengan tauhid. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah ijtanibut taghut." Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Allah berfirman dalam surah An-Nahl surat 16 ayat 36. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya ani'budullah. Ani'budullah, adalah kalian semua beribadah kepada Allah. Wajtanibut tagut dan jauhkan Aneh tagut. Ani'budullah wajtanibut tagut. Adalah kalian semua beribadah kepada Allah dan jauhkan tagut. Dua prinsip ini Ya nggak bisa ditawar-tawar lagi prinsip ini. Dikatakan oleh para ulama tentang prinsip ini. Jadi ini prinsip akidah bahwa semua nabi, semua risal rasul, jadi atau rasul kulluha qaimatun ala qa'idataini azimataini wa aslaini kabiraini. Semua risalah para nabi, semua risalah para rasul, semuanya itu tegak di atas dua kaidah yang besar. Semuanya tegak di atas dua kaidah yang besar dan dua pokok yang besar. Yang pertama al-ula an'budullah. Dalam kalian semua beribadah hanya kepada Allah. Wathania yang kedua wajtanibut tagut dan jauhkan tagut. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa ijtanibu tagut. Sungguh kami tahu itu pada setiap umat seorang rasul, setiap rasul dakwanya ibudullah, hendaklah kalian semua beribadah hanya kepada Allah. Hendaknya kalian semua mentauhidkan Allah, hendaknya kalian semua mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Wajribu tagut dan hendaklah kalian menjauhkan tagut setiap apa-apa yang disembah selain Allah. Wa kullu da'watin la tartakizu fi ghayatiha wa ahdafiha wa manahiji al hadain al aslaini fahiya mukhalifatun li limanhajil mursalin wa la tu'ti thimaraha al marjuwa setiap dakwah yang tidak memfokuskan tujuannya manhajnya kepada dua pokok ini maka dakwah-dakwah ini semuanya menyalahi dakwahnya para nabi dan rasul setiap dakwah yang tidak mengajak orang kepada tauhid, yang tidak mengajak pada akidah yang benar, semua dakwah itu menyimpang dari jalannya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan tidak ada buahnya sama sekali. Antum bisa ngaji, antum dengar ceramah umum atau kajian-kajian tematik. 10 tahun nggak dapat ilmu antum. nggak dapat ilmu. Tapi kalau antum ngaji akidah dari dasarnya antum ngaji, antum akan dapat ilmu yang bermanfaat. Menambah keyakinan kita kepada Allah, menambah keyakinan kita untuk terus beriman kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah dan juga menambah keyakinan kita tentang yaumul akhir. Tambah yakin. Tapi kalau kajian tematik, kajian umum, nggak ada buahnya sama sekali. Senang, gembira, hanya sesaat aja. Sesaat. Ya, saat kajian. Pulang nggak bawa apa-apa. Anda bisa dengarkan ceramah umum. Nggak bawa apa-apa. Hatta 10 tahun, 20 tahun. Tapi kalau untuk mengaji akidah, terlihat itu. Dalam hati kita ada perubahan. Dan terus ada perubahan dalam kehidupan. Dan kitanya harus berubah. Dengan diberikan kajian akidah harus berubah kepada yang lebih baik. Anda melihat umat-umat Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ketika mereka diberikan akidah, berubah mereka. Meskipun hanya beberapa saat diberikan akidah berubah. Antum lihat orang-orang jahiliyah yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka masuk Islam. Kuat mereka. Kuat luar biasa. Mereka siap mempertahankan akidah ini sampai mereka mati. Dan mereka siap untuk berperang di jalan Allah SWT. Mereka siap juga untuk disiksa dan dibunuh untuk mempertahankan akidah yang hak ini. Akidah ini. Dan jaminannya sorga. Jadi harus kita mempertahankan akidah. Bukan yang lain. Akidah ini yang hak. Makanya para anbiya wa rasul alaihi wassalam dakwanya aneh budullah dalam beribadah kepada Allah. Ajak umat ini untuk mentauhidkan Allah. Karena yang dimakan dakwah mengajak umat ini kepada arkanul iman, arkanul Islam, mengajak mereka bagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan benar. Ini dakwah. Dakwah tauhid. Karena Allah menciptakan kita untuk apa? Allah menciptakan kita untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله الرزاق ذو القوة المتين الله berfirman dalam surah Al-Dhariyat Surah 51 ayat 56 sampai ayat 58 Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku Aku nggak minta rezeki dari mereka. Aku nggak minta makan dari mereka. Allah yang memberikan rezeki. Dan Allah yang maha kuat, Allah yang maha kokoh. Ini tentang masalah ani'budullah. Ini penting karena tujuan hidup kita untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk main-main, bukan untuk yang lain. Ibadah kepada Allah. Makanya yang dikatakan ani'budullah tahqiq at-tauhid wal aqidah salimah wa ta'at Allah wa ta'ala wa tibai syar'i. Yang dikatakan ani'budullah mewujudkan tauhid, mewujudkan akidah yang benar, mengajak orang untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti syariatnya. Begitu juga wajtanibu takut, jauhkan takut, Jauhkan semua yang disembah selain Allah itu pada asalnya, semua yang disembah selain Allah. Takut itu banyak, takut itu banyak. Pokoknya ada berapa? Takut itu pokoknya ada lima. Yang pertama iblis. Kemudian yang kedua, yang pertama iblis, lanatullah alaih. Yang kedua, manda'an nasa ila ibadat. Orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Yang ketiga, man waradin. Orang yang disembah dan diretok disembah. Kemudian, yang keempat, yaitu orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Orang yang berhukum, hukum Allah. Kemudian yang kelima, orang yang mendakwakan dirinya mengetahui perkara yang gaib. Ini togut. Togut itu banyak, tapi pokoknya lima. Kata Imam Malik, togut itu ma'ubida, kulu ma'ubida minullah. Siapa yang sembah selain Allah. Jadi yang pertama iblis, ini togut. Kemudian orang mengajak orang untuk menyembah dirinya. Ada enggak? Orang mengajak untuk menyembah dirinya ada enggak? Ada. Ya, apakah dia kiai, apakah dia habib atau tokoh-tokoh torekot, itu ngajak orang untuk menyembah dirinya, mengagungkan dirinya. Ini tohut. Atau man ubida wa orang yang disembah, dia rebo. Ini tohut. Disembah, ada orang kan kepada ustadznya, kepada kiainya sampai nunduk-nunduk begini. Ya, cium tangan, bulak balik. Air kobokannya diminum. Dia senang begitu, dilakukan gitu. Ini namanya tawud. Dia redo disembah. Orang semuanya kalau ketemu dia harus nunduk. Ini orang mengajak orang untuk menyembah dirinya. Yang kedua, dia disembah oleh manusia, dia redo. Ini tawud. Dia harus tegur orang. Orang nunduk sama dirinya, mengagungkan tegur, jangan dibiarkan. Ini berbahaya buat dia, nggak boleh. Islam mengajarkan semua manusia sama. Kita nggak boleh tunduk beribadah kepada selain Allah nggak boleh, nggak boleh. Kemudian yang keempat yaitu orang-orang yang berhukum kepada selain hukum Allah. Ini takut yang berhukum kepada selain hukum Allah. Yang wajib tegak di muka bumi ini hukum Allah, syariat Allah harus tegak. Ini kaitan dengan akidah. Tapi bagaimana untuk bisa berubah? Perlu kepada pembinaan. Pendidikan. Kajian pembinaan umat ini lama waktunya puluhan tahun. Untuk bisa berubah hukum ini menjadi hukum Islam. Kemudian yang kelima, dukun-dukun. Paranormal. Orang pintar. Yang dia mendawakan dirinya mengetahui perkara yang gaib. Ini semuanya masuk dalam kategori apa? Togut. Catat itu, antum catat. Ya, supaya antum pulang ada manfaatnya. Tahu apa sih mana anak budullah wa togut. Sekarang kita akan bahas ini pembahasan tentang akidah, masalah penting ini, masalah pokok. Bab kita harus betul-betul menjelaskan tentang akidah yang benar. Pemahaman yang benar, supaya orang tidak beribadah kepada selain Allah, supaya orang semuanya mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Kalau sekarang kita lihat banyak sekali orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, nyembah kubur-kubur wali. Ini udah menyalahi. Dan dai-dai, ustadz-ustadz, kiai, ulama diam. Anda melihat kuburannya Wali Songo didatangi oleh jutaan orang. Orang datang ke sana untuk apa? Untuk apa? Bukan ziarah mereka. Minta di sana, ruku di sana, sujud, menangis di sana, minta. Ini syirik atau tidak? Syirkun akbar. Syirik yang paling besar. Diam. Bahkan dinamakan tempatnya wisata religi. Tempatnya. Gak benar ini semuanya. Ini penyimpangan akidah. Gak boleh kita diam. Dan harus terus kita dakwakan. Dan memang akan terjadi permusuhan antara dai dengan umatnya. Ini resiko. Nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi musallatu wasallam dimusuhi oleh umatnya karena nabi-nabi mendakwakan dakwah apa? Dakwah tauhid, bukan dakwah politik, bukan dakwah ekonomi, bukan. Semua nabi, semua rasul mendakwakan dakwah tauhid sehingga dimusuhi oleh umatnya karena menegakkan dakwah yang hak ini. Mereka katakan apa? Mereka katakan, ini kami menyembah beribadah kepada kubur, pohon, batu. Kata mereka apa? Beginilah ajaran nenek moyang kami. Sama seperti di kita, ini budaya. Ya tidak? Budaya. Ini semua sesat dan menyesatkan. Kufur. Mengajak orang kepada penyembahan kepada selain Allah. Syirkun akbar, gak bisa diam. Harus dijelaskan tentang akidah yang benar kepada umat ini. Dan harus terus. Gak cukup sekali Kajian tentang akidah ribuan kali. Nabi Nuh alaihissalam mendakwakan dakwah tauhid berapa tahun? Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Kita belum apa-apa. Harus terus mengulang tentang akidah supaya orang ini paham tentang akidah yang hak ini, akidah yang benar. Makanya kita bahas dulu tentang pokok dalam kita mengambil dalil dalam kita beragama supaya jelas kita paham sekarang kita bahas tentang pengertian akidah yang yang kita bahas ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua saya akan bahas tentang pokok. Artinya pokok dalam kita mengambil dan menggunakan dalil. Kalau pembahasan kita ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah Meskipun banyak orang mengaku Ahlussunnah wal jamaah aswaja. Iya, iya aswaja. alusuna sunnah wal jamaah. Tapi maksudnya di alusuna sunnah jamaah bagaimana nggak tahu kita. Nggak sesuai dengan Quran, nggak sesuai dengan sunnah. Yang namanya aswaja antum lihat di sini. Definisi alusuna sunnah wal jamaah antum lihat di halaman 36. Lihat. Ini pakai keterangan dasar dari dalil dari para ulama. Jadi alusuna sunnah wal jamaah mereka yang menempuh seperti apa yang mereka tempuh, yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Disebut al-sunnah karena kuatnya mereka berpegang dan ittiba mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. As-sunnah menurut bahasa adalah jalan, cara. Apakah jalan itu baik atau buruk. Sedangkan menurut ulama akidah, as-sunnah adalah petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik tentang ilmu, i'tiqad, keyakinan, perkataan, maupun perbuatan. Dan inilah sunnah yang wajib diikuti, orang mengikutinya akan dipuji dan orang menyalahinya akan dicela. Coba dilihat bukunya, perhatikan supaya antum dapat ilmu. Perhatikan, lihat bukunya. Di halaman 37. Jadi as-sunnah itu jalan yang ditempuh mencakup berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi SAW dan para khalifahnya yang terpimpin dan lurus berupa i'tiqad keyakinan perkataan dan perbuatan itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu, generasi salaf terdahulu tidak menamakan as-sunnah kecuali kepada apa yang mencakup ketiga aspek tersebut, yaitu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan amal, berkaitan dengan akidah, keyakinan, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan amal. Ini yang dikatakan sunnah. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Hasan al-Basri, Imam al-Auza'i, Imam Fudal bin Iyad rahimahumullah. Itu yang dikatakan as-sunnah. Jadi as-sunnah ini mencakup semuanya. Ahlu sunnah artinya orang yang mengerjakan apa? Sunnah. Kalau sunnah, sunnahnya siapa? Sunnahnya kiai, sunnahnya ustadz, sunnahnya ulama, atau sunnah nabi? Sunnah nabi. Kalau mau diikutkan juga yang dekat dengan sunnah Nabi, sunnahnya khulafa Rasidin yang mengikuti sunnah Nabi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa Rasidin Mahdiin. Jadi ingat tuh, ahlu sunnah artinya ahlu sunnah orang yang mengikuti sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnah Nabi, bukan sunnahnya Ustadz, bukan Kiai, bukan Habib, bukan yang lain. Sunnah Nabi, sunnah diikut. Itu perhatikan tuh, sunnah Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa? Akidah, ilmu dan amal. Perhatikan itu. Kemudian al-jamaah. Al-jamaah artinya bersatu di atas kebenaran. Mereka tidak mau berpecah belah dalam urusan agama. Berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang pegang di atas kebenaran. Tidak mau keluar dari jamaah mereka dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salaful ummah. Jadi yang dikatakan jamaah itu adalah sahabat. Maka Nabi SAW ketika menyebutkan umat Islam ini akan berpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk sorga. Nabi menyebutnya apa? Al jamaah. Sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu masuk surga. Siapa ya Rasulullah yang satu itu? Al-jamaah kata Nabi. Jamaah. Ini hadis sahih kata Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya. Kemudian dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan juga Imam At-Tirmizi dalam sunannya yang dikatakan al-jamaah Nabi sebutkan ma ana alaihi yauma wa ashabi. Orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ma'ana alil yauma wasabi. Orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itu yang dimaksud dengan dengan siapa? Al-jamaah. Jadi al sunnah wal jamaah artinya orang mengikuti Rasulullah SAW dan para para sahabatnya. dan jamaah juga dikatakan al-haq. Kebenaran. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud. Al-jama'atu ma fakal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendiri. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah, antum perhatikan di halaman 38. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah orang yang dengan mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dia melakukan perbuatan syirik, mengajak kepada kesyirikan. Bukan ahlu, bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah mengajak kepada sunnah Nabi. Mengajak kepada tauhid. Mengajak kepada pemahaman para sahabat. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Tapi ini kalau kita lihat, orang-orang mengatakan ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak demikian. Kalau mereka diminta dalil, hujah, mereka nggak mampu untuk membawakan dalil. Bahkan mereka berbuat apa? Berbuat bid'ah. Di sini disebutkan dan menjauhi perkara-perkara yang baru dalam agama. Sebab yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya yang pertama syirik, yang kedua apa? Bid'ah. Pertama syirik yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya SAW. Yang kedua bid'ah. Maka Nabi mengancam keras kepada orang-orang yang berbuat bid'ah. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang mengaku alusun wal jamaah, mereka melakukan perbuatan apa? Syirik dan dan bid'ah. Bagaimana mereka mengaku alusun wal jamaah? Kalau dia alusun wal jamaah mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, mengajak umat kepada apa? Sunnah, bukan bid'ah. Karena perkara bid'ah perkara yang baru dalam agama, yang amalnya mereka ditolak atau tidak? Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang enggak ada contohnya, maka amalan itu apa? tertolak. Dalam riwayat Muslim Nabi bersabda SAW, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan sesuatu amalan yang enggak ada contoh dari kami tertolak. Tertolak amalannya. Makanya masalah masalah ini masalah penting. Kita harus menjauhkan semua perkara bid'ah. Dalam Islam nggak ada yang namanya bid'ah hasanah, tidak ada. Nggak ada. Nabi bersabda, "Kullu bid'atin dolalah wa kullu benar." Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesatuan tempatnya di mana? Neraka. Ini bentuknya ancaman. Artinya setiap bid'ah itu sesat, setiap kesat tempat neraka. Ini bentuknya ancaman. Nggak boleh kita katakan orang berbuat bid'ah neraka, nggak boleh. Ini bentuknya apa? Ancaman. Ya, harus kita mengancam mereka dengan sabda Nabi ini. Yang mengatakan pertama kali semua bid'ah sesat siapa? Rasulullah SAW. Sekarang kalau kita mau pinjam masjid, ditanya dulu. Ada perjanjiannya, jangan bicara soal syirik, Jangan bicara soal bid'ah. Loh yang disebutkan di Quran pertama kali tentang apa? Syirik. Gak boleh berbuat syirik. Ini gak boleh bicara soal syirik. Atau bicara soal apa dong? Kita di masjid. Gak boleh bid'ah. Bicara soal bid'ah. Lu yang pertama kali menjelaskan tentang bid'ah siapa? Rasulullah SAW. Gimana nggak boleh disampaikan? Harus jelaskan kepada umat. Kalau nggak umat ini sesat semuanya. Dan berat tanggung jawabnya para dai, para ulama, para kiai akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat. Kenapa dibiarkan umat dalam kesesatan? Mereka nggak sayang kepada umat, tidak sayang. Kalau dia sayang, dia wajib menjelaskan tentang tauhid kepada umat, dan dia wajib menjelaskan tentang sunnah kepada umat, jelaskan tentang bahaya syirik, jelaskan tentang bahaya bid'ah, baru dia sayang kepada umat. Orang yang paling sayang kepada umat ini pertama kali siapa? Rasulullah SAW. Apa Rasul diam terhadap kesyirikan? Tidak. Bahkan Rasul mengatakan, ya Ali, hancurkan kubur-kubur yang disembah. Hancurkan patung-patung yang disembah, hancurkan. Kata Rasulullah SAW. Ya Ali, la tada timthalan illa tamastahu, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Hadis saya riwayat Muslim. Wahai Ali, jangan kau biarkan patung-patung, dan kau hancurkan. Jangan biarkan kubur-kubur yang dibangun, ratakan semuanya. Itu perintah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Hadis yang sahih riwayat Muslim. Dan Nabi nggak tenang Selama masih ada kesyirikan di muka bumi, nggak tenang Nabi. Hancurkan semuanya. Tapi Nabi sebagai ulil amri, Nabi punya hak. Tapi sekarang kita dakwakan dulu, dakwakan. Para dai, para kiai, para ustadz harus mendakwakan. Gak boleh diam dia. Kalau diam berarti dia termasuk apa? Termasuk menyembunyikan ilmu. Kalau dia nggak menjelaskan kepada umat tentang tauhid, nggak menjelaskan tentang akidah yang benar, namanya dia apa? Menyembunyikan ilmu. Orang yang menyembunyikan ilmu Dosanya dosa besar. Antum lihat ayatnya. Buka. Antum bawa mushaf, buka. Surah Al-Baqarah 159. Supaya antum faham tentang masalah ini. Sebab kita dituduh ini bahwa kita ini keras. Ya tidak? Keras, memecah belah umat. Enggak dibalik itu, enggak salah. Justru mereka yang keras, enggak mau mereka menjelaskan. Cukup mereka nggak sayang kepada umat. nggak sayang kepada umat. Kalau dia sayang, dibimbing umat ini kemana? Ke sorga. Dia ajak ke sorga umat ini. Bukan diajak ke neraka. Kalau nggak dijelaskan tentang tauhid, nggak dijelaskan tentang sunnah, dosa besar bagi kiai-kiai dan ustadz-ustadz itu dan bagi para ulama. Antum lihat surah Al-Baqarah ayat 159. Supaya antum tahu tentang ayat ini. Innal yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا تواب وأنا تواب رحيم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون Di ayat 158 sampai 161. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk sesudah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab. Mereka dilaknat oleh Allah, dilaknat mereka oleh orang-orang yang melaknat. Kecuali orang-orang yang taubat, memperbaiki diri dan dia menjelaskan kepada umat. Menjelaskan kepada umat, mereka kami terima taubatnya dan aku adalah orang yang maha penerima taubat dan penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam kekafiran. Mereka dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia. Mereka kekal dalam neraka, tidak akan diberikan keringanan azab bagi mereka dan mereka nggak akan dilihat oleh Allah. Setelah dijelaskan gini, ditegaskan oleh Allah. Anu ini rahasia dari ayat ini. Setelah dijelaskan orang menyembunyikan ilmu, Allah sebutkan tentang ayat tauhid di ayat 163-nya wa ilahukum ilahu wahid la ilaha ilahu rahman rahim Rob kamu, Tuhan kamu hanya satu Allah. Ikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Dalam rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Tauhidkan Allah. Tujukan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah. Allah yang maha pengasih, Allah maha penyayang. Jadi mereka yang mereka sembunyikan di sini tentang apa? Tentang apa yang mereka sembunyikan di sini? Tentang tauhid. Yang mereka sembunyikan. Makanya setelah ayat ini Allah sebutkan wa ilahukum ilahu wahid La ilaha illallah rahman rahim. Ilah kamu ilah yang satu. Maka beribadah kepada Allah. Gak ada ilah kecuali Allah. Nah, tauhid ini harus jelaskan. Makanya kalau orang tidak menjelaskan tentang tauhid, dia menyembunyikan apa? Ilmu. Gak sayang dia kepada umatnya. Kiai-kiai, ustad-ustad, habib-habib dan yang lain gak sayang kepada umat. Kenapa dibiarkan umat ini sesat? Gak dijelaskan kepada mereka. Antum lihat dari mulai dia, dia remaja sampai dia tua nggak tahu dia tentang Islam sama sekali. Yang tahu hanya apa? Hanya nyanyi, kekuburan, yasinan dan lain-lain. Iya tidak? Apa nggak kejam dia kepada umat? Kejam dia kepada umat. Mesti kalau dia sayang, jelaskan. Nabi Muhammad adalah orang yang paling sayang. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Di akhir surah Taubah disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mirafum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Dari diri kalian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum. Sangat sulit bagi dia apa yang menyusahkan kalian. Jadi Nabi nggak mau kalau umat ini susah, berat nggak mau. Nabi makanya agama Islam ini mudah. Harisun alaikum berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Seorang dai, seorang ustad, selalu dia ketika ceramah diinginkan umat yang hadir mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mereka digiring, dibawa ke sorga. Itu harus jelaskan kepada mereka. Bukan untuk cari popularitas, bukan. Bukan supaya enak didengar, bukan. Tapi bagaimana mereka tahu tentang Islam ini. Yang mereka bisa mengamalkan Islam dengan benar. Kemudian itu Nabi harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan kaum mukmin apa? Sayang. Bentuk sayangnya Nabi bagaimana? Bentuk sayangnya. Bentuk sayangnya Nabi bagaimana? Menjelaskan kepada umat kebenaran, menjelaskan kepada umat tentang tauhid, menjelaskan kepada mereka tentang apa? Syirik, menjelaskan kepada umat tentang bid'ah. Di zaman Nabi SAW belum ada bid'ah. Tapi Nabi terus ingatkan setiap Jumat tentang bahaya bid'ah. Dan Nabi tinggalkan umat ini dalam keadaan putih bersih. Agama Islam putih bersih. Taraktukum ala mithlil bayda. kana kanaharia. La yaziku anna ba'di illa halik. Aku tinggalkan agama yang putih bersih. Nggak ada bercak syirik, nggak ada bercak Beda. Bersih. Tidak ada yang menyimpang dari yang putih bersih ini. Maka orang itu pasti binasa. Pasti binasa. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya di mukadimah sun, sunannya dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. ya, Nabi jelaskan kepada umat jelas. Kita juga harus jelaskan kepada umat. Dan waktunya lama terus jelaskan akidah yang hak ini. Bab umat harus tahu tentang akidah yang benar. Kesian kalau umat puluhan tahun ngaji nggak ngerti akidah, nggak ngerti manhaj. Kesian. Nanti terus juga bersama dengan itu dijelaskan tentang wudhu, dijelaskan tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang buyuk, muamalah, dan tentang segala macam dijelaskan. Tapi tauhid tetap jalan. Gak boleh tinggal dakwah ini. Jelas? Jelas. Sekarang saya akan sebutkan kaidah. Kaidah dalam mengambil, dalil Untuk melihat di bab yang kedua. Bab yang kedua. Kaidah prinsip. Ini enggak semuanya. Cuma beberapa poin aja yang penting dalam kita memahami tentang kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Halaman 47. Halaman 47. Bab yang kedua. Sumber akidah adalah kitabullah, Al-Qur'an, As-Sunnah. Itu sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan ijma' salafus salih. Kalau kita bicara soal akidah, karena kita bukunya buku akidah. Pada akhirnya semua sumber agama Islam ini sumbernya dari mana? Dari mana sumbernya? Allah Al-Quran. Kemudian yang kedua, sunnah Rasulullah SAW yang sahih, yang baik nggak bisa jadi Apalagi yang palsu, yang sahih. Kemudian ijma salafus saleh. Dasarnya Al-Quran. Allah menyebutkan Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kemudian juga Al-Qur'an sebagai apa? Hudan lil muttaqin. Al-Qur'an ini kita petunjuk. Perhatikan kita petunjuk. Bagaimana umat ini mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an? Ini Al-Qur'an. Kita petunjuk supaya orang dapat petunjuk dari Al-Qur'an. Dia tadaburkan memahami isinya, mengamalkan. Perhatikan, ini yang pokok. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk hidup dan juga sebagai hudan lil mutakin. Sekarang Al-Quran ditinggalkan oleh manusia, nggak dibaca, nggak dipahami, nggak diamalkan. Ini termasuk apa? Menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Sampai Nabi mengeluh kepada Allah di dalam surah Al-Furqan, "Ya Rabbi, inna qawmi takhadu hadal Qur'ana mahjura." Ya Allah, kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai barang yang tidak diperdulikan. Seperti kita lihat sekarang ini. Orang nggak baca Al-Quran, Enggak berat. Kalau seandainya ustaz-ustaz, kiai-kiai, kaum muslimin mengkaji Al-Qur'an, isi yang pertama kali Al-Qur'an tentang apa? Tentang apa? Isi Al-Qur'an. Tentang tauhid. Paham kayak mestinya. Insya Allah kesyirikan gak ada di muka bumi ini. Kalau mereka betul-betul membaca Al-Quran. Dijelaskan dalam Al-Quran. Tentang pengikutnya Nabi Nuh AS. Yang mereka menjadikan Suwa, Yaguth, Ya'uk, Nasr, orang-orang soleh, dibikin patungnya. Waktu itu gak disembah. Setelah ganti generasi disembah. Kuburannya disembah. Ini pelajaran. Dan ada tafsirnya. Dan ada penjelasan di Sahih Bukhari tentang dalam surah Nuh. Tapi gak dibaca. Atau dibaca gak paham. Gak diamalkan. Tentang tauhid ini. Sumbernya Quran sebagai hudalinas, petunjuk. Sumbernya Al-Quran. Dan Al-Quran terpelihara sampai hari kiamat. Sampai menjelang kiamat diangkat semua isi Al-Quran ini. Yang tidak ada manusia yang akan dia. Allah sebutkan inna Nahna zalna dikra wa inna lahu lahabidun. Kami yang turunkan Al-Qur'an dan kami menjaganya. Sekarang Al-Qur'an dijadikan apa sekarang oleh orang? Cuma untuk ngerukyah. Iya enggak? Al-Qur'an buku petunjuk, kita petunjuk untuk dibaca. Bukan untuk ngerukyah orang. Boleh sekedarnya aja antum lihat Nabi dan para sahabat. Apa tiap hari ngerukyah? Apa tiap minggu ngerukyah? Yang penting dikaji Quran, dibahas, difahami, diamalkan. Kok jadi kita rukyah sekarang ini? Semua orang bisa jadi ngerukyah. Atau orang maksiat dirukyah. La haula wa la quwata billah. Orang maksiat dijelaskan bahwa ini maksiat dosa besar. Kamu harus tobat dengan tobat nasuha. Sudah, bukan di dirukyah. Kok jadi nggak benar? Ini gulu. Perlebihan. Islam nggak senang kepada gulu. Nggak boleh jafa. Artinya kita menyepelekan nggak boleh, gulu juga nggak boleh dalam agama. Ini udah keterlaluan. Ya, Al-Quran dijadikan sebagai kitab untuk ngerukyah aja. Ini buku petunjuk hidayah bagi manusia. Harus perhatikan itu. Sumbernya dalam kita beragama Al-Quran. Kemudian yang kedua, sunnah Nabi SAW. Yang Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Hakim dan juga Imam Malik, "Taraktu fikum taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bima kitab Allah Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu. Kitabullah dan sunnah Rasulnya. Kitabullah. Kemudian yang ketiga, ijma salafus soleh. Kenapa harus dengan ijma? Karena Nabi bersabda, Inna Allah la yajma'u hadil ummati ala dolala. Allah nggak akan kumpulkan umat ini di atas kesesatan. Nabi juga bersabda salam, Inna Allah qad ajara ummati ala antajtami ala dolala. Sesungguhnya Allah telah melindungi umatku untuk berkumpul di atas kesesatan. Terpelihara umat Islam ini. Maksudnya para sahabat. Jadi kita harus mengikuti pemahaman karena yang paham tentang Al-Quran dan Sunnah siapa? Pertama kali yang paham tentang Quran dan Sunnah siapa? Para sahabat. Mereka yang paham tentang Quran, mereka yang paham tentang Sunnah, dan mereka yang sudah mengamalkan. Yang pertama kali beriman kepada Rasulullah siapa? Sahabat. Mereka yang berjihad, berhijrah bersama Rasulullah, para sahabat. Makanya kita wajib mengikuti jalannya siapa? Sahabat wajib mengikuti pemahaman mereka wajib mengikuti cara beragama mereka. Nggak boleh keluar dari pemahaman mereka. Nggak boleh keluar dari mana aja mereka. Tidak boleh. Kalau ada orang yang keluar dari pemahaman para sahabat, menyimpang dari cara beragama sahabat, maka dia sesat di muka bumi ini. Sesat dan diancam dengan neraka. Antum buka ayatnya. Dalam surah An-Nisa ayat 115. Kita melihat dalilnya. Surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا dan barang siapa yang menentang rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin kami akan biarkan mereka sesat biarkan sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam dan jahanam sejajar ke tempat kembali. Saya tanya kepada antum, perhatikan. Jangan tidur. Jangan tidur. Perhatikan. Barang siapa yang menentang Rasul dia jelas bagian petunjuk dan mengikuti jalan selain yang mukminin. Kaum mukminin yang pertama kali beriman kepada Nabi siapa? Sahabat. Berarti barang siapa yang mengikuti jalan selain jalan siapa? Jalan para sahabat. Kata Allah, Nuwalihi, matawalla. Kami biarkan dia sesat. Allah yang mengatakan demikian. Kami biarkan dia sesat. Kemudian, wanuslihi jahanam. Kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Wasaat masirah. Jahanam sejerit ke tempat kembali. Ini perhatikan. Jadi kita wajib mengikuti jejaknya para sahabat. Pemahaman para sahabat. Nggak bisa wajib. Dasarnya Quran. Dan banyak ayatnya. Puluhan ayat. Bukan satu. Saya bawakan di buku saya mulia dengan mana salaf. Dalil tentang wajibnya mengikuti para sahabat 50 dalil. Bukan satu. Al-Quran, As-Sunnah, asal para sahabat, dan penjelasan para para ulama mujtahidin. Tentang wajibnya mengikuti manhaj para sahabat. Antum jangan diragukan lagi oleh syubat-syubat yang ada. Pegang teguh dengan manhaj ini. Sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Ini jalan yang hak. Ini jalan yang lurus. Ini jalan yang membawa manusia ke sorga. Semua jalan yang ditempuh oleh manusia yang tidak mengikuti jalan para sahabat ditutup jalan itu. Nggak akan sampai kepada keriduan Allah, nggak akan sampai kepada surganya. Itu penjelasan Al Imam Ibnu Qayyim tentang jalan yang lurus itu hanya satu, bukan dua dan bukan tiga. Allah sebutkan yang satu dalam Al-Quran, bukan dua, bukan tiga. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. ولا la السبل subul fatafaraqu سبيل sabil وصاكم wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153. Anda catat. Surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153. Dicatat. Ini jalanku yang lurus kata Allah. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Ini jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti jalanku yang lurus. Ikuti jalan lurus. Wala tattabi'u subul. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraq fatafarraqa bikum sabili. Kalian akan bercerai-berai dengan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum Demikian Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Jelas? Kita lanjutkan. Jadi sumber kita dalam kita beragama kitabullah, sunnah dan ijma' salafus saleh. Jadi ketika ada orang yang berbicara tentang masalah agama, yang kita minta kepada mereka apa? Orang bicara soal agama, dia menjelaskan tentang agama ini. Yang kita minta apanya? Dalil. Dalil. Agama ini bukan royu, bukan perasaan. Dalilnya ada nggak? Kata ulama, kata kiai saya, oh bukan dalil itu. Yang kita minta dalilnya mana dalil? Dalil dari Quran. Penjelasan tafsirnya bagaimana? Dalil dari sunnah penjelasan hadisnya sahih atau tidak dan bagaimana penjelasan para pensyarah hadis tentang hadis itu. Kita beragama harus jelas dengan ilmu. Agama Islam agama apa? Agama ilmu. Agama Islam agama tauhid, agama Islam agama ilmu. Gak boleh kita ikut-ikutan, gak boleh. Kata ustadz saya begini, kata kiai saya begini, gak boleh. Dalilnya mana? Allah berfirman, tempat lihat dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Al-Isra, antum catat. Surah Isra, surah 17 ayat 36 Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Yang kamu nggak tahu jangan ikut. Sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya kita. Ya. Mana dalilnya? Makanya ketika orang ngomong ini ngomong dalilnya mana? Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW minta kepada mereka dalil. Ketika ahlul kitab. Ahlul kitab ini siapa? Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Mereka berkata, وَقَالُوا لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. Tilka amaniyuhum Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Orang-orang Yahudi, Nasrani mengatakan apa? Tidak masuk sorga, tidak akan masuk sorga. Kecuali siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Kata Allah, tilka Itu angan-angan mereka. Kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW, Kul katakan kepada mereka, Yahud Nasrani, Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mana hujah kamu? Mana bukti kamu? Mana dalil kamu? Jika kamu orang yang jujur. Tanya dalilnya. Mengatakan orang datang ke kubur-kubur, nyembah kubur boleh. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Hujah mana? Enggak ada. Hujah mereka seperti apa? Sarang laba-laba. Katanya, katanya. Atau ayat yang enggak ada kaitannya sama sekali. Hujjah dalil. Dalam kita beragama dalil. Kau disebutkan dalil dari mana? Quran dan sunnah. Baru kemudian pemahaman para para sahabat. Ini penting dalam kita beragama ini. Tapi kita kadang-kadang nggak ngerti. Ya kata ustadz saya dulu begini, kata kayak nggak benar. Dalil. Ya, yang kedua, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW wajib diterima walaupun sifatnya ahad. Ya, setiap sunnah yang sahih Rasulullah SAW wajib diterima. Tidak apa yang datang Rasulullah kita wajib terima. Apakah mutawatir atau ahad? Selama hadis itu sahih. Karena dulu ada kelompok Mu'tazila yang mereka mengatakan kalau hadisnya satu sanad, rawinya cuma satu dari satu jalan, itu nggak diterima. Kecuali kalau mutawatir yang berkaitan dengan akidah. Ini sesat pemahaman mereka. Jadi hadis Nabi, meskipun satu sanad, satu rawi rangkaiannya sahih wajib diterima. Bahwa Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang kepada kamu, kamu dari Rasul kamu terima, apa yang larang kamu tinggalkan. Yang ketiga, yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, nas-nas Al-Quran. Jadi yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, itu nas Al-Quran. Quran dijelaskan dengan Quran. Quran dijelaskan dengan sunnah. Quran dijelaskan dengan penjelasan para sahabat. Jadi begitu. Al-Quran dan sunnah dijelaskan dengan Quran dan sunnah. Kemudian pemahaman salafus soleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka. Serta dilihat arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak ada pertentangan lagi dengan hal-hal yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa. Kalau jelas dari Quran Sunnah, kita harus pegang dengan Quran Sunnah. Dalil itu. Dalil dari Quran, kita pegang dalil dari Quran. Saya ambil contoh. Ambil contoh. Perhatikan. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am. Di ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman. Maka mereka merasa aman dan mereka tidak mendapatkan duka cita. Eh, mereka mendapatkan petunjuk. Mereka merasa aman dan mereka dapat petunjuk. Ketika ayat ini turun, kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Kita semua pernah berbuat zalim. Kata Nabi, bukan itu maksud dari ayat ini. Zulum di sini tidakkah engkau baca perkataan seorang hamba yang salah yaitu Luqman wa id qala li ibni wa wa'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Allah berfirman Ingat tatkala Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar." Jadi ayat ini surah Al-An'am ditafsirkan dengan surah Luqman. Di surah Luqman. Jadi artinya alladzina amanu lam yalbisu imanum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini artinya apa? Artinya apa? Kesyirikan. Orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi ayat dijelaskan dengan apa? Ayat. Paham ya? Gitu. Kalau ayat dijelaskan dengan sunnah banyak. Allah menyuruh kita untuk sholat. Tapi bagaimana cara sholat dijelaskan oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Dari awal sampai akhir dijelaskan. Jadi sholat itu harus dimulai sesuai dengan apa yang Nabi mulai. Kalau ada orang memulai sholat, ini sekedar untuk antum paham tentang dakwah. Saya jelaskan sedikit, ya, untuk bandingan. Kalau ada orang sholat, mulainya dia dari assalamualaikum, assalamualaikum. Terakhirnya ditutup dengan takbiratul ihram. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Tidak benar. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Dakwah dimulai oleh para nabi dimulai dengan apa? Tauhid. Gak bisa dimulai dengan yang lain. Kalau dimulai dengan yang lain, yang gak benar dakwah ini. Bisa gak sah dakwah ini. Paham? Ya, paham. Sholat demikian, begitu ke dakwah. Dimulai dengan tauhid. Gak bisa dimulai dengan yang lain. Masalah ekonomi, masalah politik, masalah yang lain. Harus dimulai dengan apa? Tauhid. Berapa kali? Ribuan kali harus terus diulang tentang tauhid. Biar antum paham ini. Kan sebagian juga yang hadir ustadz-ustadz ini. Jadi biar paham. Harus dimulai dengan tauhid. Sholat aja nggak sah kalau dimulai dari assalamualaikum dulu atau tasyahud dulu. <laughs> Nah, bisa duduk tasyahud. Nggak sah sholatnya. Harus dimulai dari apa yang Allah dan perintahkan dan Rasul perintahkan. Jelas? Jelas. Saya lanjutkan. Begitu juga dilihat dari segi bahasa. Kalau ayat sudah jelaskan. Seperti Allah menyebutkan nama Al-Quran. Ar-Rahman al arsistawa Allah bersemayam di atas arsh. Yang menetapkan Allah bersemayam siapa di sini? Allah. Kita wajib menetapkan. Gak boleh kita palingkan. gak boleh kita takwil. Demikian nasnya. Dan para sahabat menjelaskan juga demikian. Tidak boleh tafsirkan dengan yang lain. Yang keempat, prinsip utama dalam agama, usul din, semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Allah telah menyempurnakan agamanya. Wahyu telah terputus dan kenabian pun telah ditutup. Sebagaimana Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kamu. Sempurna agama Islam. Jadi agama Islam sudah sempurna. Nabi sudah jelaskan semuanya tentang masalah usul ataupun masalah furu'. Jelas semuanya. Nggak ada yang terluput. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu Nabi bersabda ma yuqarribukum ma yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa wa qad apa saja yang membawa kalian ke surga mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka. Mereka sudah dijelaskan kepada kalian semuanya. Lengkap. Agama ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah lengkap semuanya. Gak ada yang tertinggal, gak ada yang tersisa. Gak ada. Makanya semuanya Nabi jelaskan ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu an ditanya oleh kaum musyrikin, "Apakah nabi kamu mengajarkan kepada kamu tentang segala sesuatu sampai tentang eh, apakah Nabi kamu mengajarkan kepada kamu segala sesuatu? Iya. Nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air. Diajarkan Nabi. Kalau tentang tata cara buang air diajarkan, apalagi tentang apa? Tentang akidah nggak mungkin Nabi nggak ajarkan. Tentang tauhid, nggak mungkin Nabi ajarkan lengkap semuanya. Tentang ibadah, Nabi ajarkan lengkap. Kalau tentang tata cara buang air, Nabi ajarkan. Apalagi tentang ibadah kepada Allah, yang manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah hanya kepada Allah. Dijelaskan lengkap, nggak ada yang terluput. Makanya nggak boleh orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Kalau dia mengadakan yang baru dalam agama, diterima atau tidak? Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radun. Barang sama mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami. Yang nggak ada contoh dari kami tertolak. Tertolak. Nggak diterima oleh Allah. Hadis ini sahih Bukhari Muslim. Orang, saya tanya kepada antum, tolong perhatikan. Nabi ini sudah menjelaskan semua tentang agama, lengkap. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah. Sampai tentang sifat-sifat Allah semua Nabi jelaskan lengkap semuanya. Nabi jelaskan semuanya. Tentang ars Nabi jelaskan. Semua lengkap Nabi jelaskan. nggak ada satu pun yang terluput. Sekarang ada orang dia mengadakan sesuatu, sholat atau puasa atau perayaan atau zikir atau yang lainnya yang Nabi nggak contohkan dalam agama. Orang ini, orang ini yang mengadakan seperti ini dia menganggap berarti agama bagaimana? Lo jawab. Berarti agama belum sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan dia mengadakan sesuatu yang baru agama ini yang Nabi nggak contohkan, berarti dia menuduh bagaimana? Menuduh Nabi apa? Khianat, nggak menyampaikan agama ini. Paham nggak? Jadi orang yang mengadakan sesuatu yang baru agama ini, apakah bentuknya zikir? Bentuknya sholat, bentuknya puasa, bentuknya perayaan, atau yang lain. Yang Nabi gak adakan sama sekali. Dia mengadakan. Berarti yang pertama, dia menganggap bahwa agama Islam belum belum sempurna. Bertentangan gak dengan ayat? Ayat mengatakan al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu. Dan aku ridho Islam jadi agama agama. Sempurna ke Islam. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Yang kedua, berarti dia telah menuduh Nabi khianat. Nabi sudah terkenal sebelum jadi Nabi SAW. Di, dijuluki dengan apa? Al-Amin. Orang yang amanah. Amanah. Harta barang orang kafir, Nabi kembalikan. Meskipun dia musuh. Amanah Nabi. Apalagi berkaitan dengan wahyu. Nggak mungkin Nabi nggak jelaskan kepada umat ini. Makanya ada orang yang mengadakan cara-cara yang baru agama yang Nabi nggak contohkan. Berarti dia menuduh Nabi apa? Khianat. Makanya dikatakan oleh Imam Malik. Imam Darul Hijrah. Murid gurunya, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik ini Imam Darul Hijrah di Madinah. Gurunya Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, rahimahullah. Mabtada fil Islam bid'atan. Man ibtada fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا Kata Imam Malik rahimahullah, sebagaimana nukil oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa mengadakan satu bid'ah dalam agama. Dalam agama Islam ini bid'ah. Bid'ah ini sesuatu yang baru dalam agama, yang gak ada contohnya bid'ah. Dalam agama, perhatikan dalam agama yang gak ada contoh diadakan. Dan dia mengatakan bahwa itu bid'ah itu baik. Maka dia telah menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Sebab Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah syukur nikmatku atasmu dan aku ridho Islam jadi agama bagimu. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi SAW, maka sekarang juga nggak jadi agama. Apa yang nggak jadi agama sekarang jadi agama. Di zaman Nabi nggak ada orang-orang tuh datang ke kubur-kubur minta sesuatu. Ini yang baru. Dan ini perbuatan apa? Syirik. Di zaman Nabi nggak ada orang mengadakan perayaan-perayaan Maulid, Isra, Mi'raj, nggak ada. Zaman Nabi nggak ada. Zaman sahabat juga nggak ada. Ini baru dalam agama. Zikir berjamaah, Nabi nggak ada kan. Orang yang paling banyak berzikir di muka bumi siapa? Rasulullah SAW. Yang kedua siapa? Para sahabat. Nggak ada itu zikir berjamaah. Apalagi banyak lagi yang lain yang orang-orang adakan yang Nabi nggak contohkan. Makanya ingat, agama ini sudah sempurna. Kita wajib untuk apa? Ittiba. Wajib untuk apa? Ittiba. Untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, kita lima poin aja. Yang ini nanti baru lanjutkan yang lain. Yang kelima tentang berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih baik menolaknya dengan kias, analogi, perasaan, kasyf, iluminasi atau penyingkapan tabir rahasia sesuatu yang gaib, ucapan seorang syekh ataupun pendapat imam-imam dan lainnya. Perhatikan itu. Artinya kewajiban kita sebagai umat Islam untuk kita mengikuti siapa? Yang kita ikut siapa? Rasulullah satu orang ini yang diwajibkan oleh Allah yang kita ikut satu Rasulullah. Yang kita disuruh itiba kepada satu orang ini. Siapa? Rasulullah. Ketika orang meninggal dunia dikubur ditanyakan tentang apa? Tentang tiga pertanyaan. Pertama tentang apa? Man robuka siapa? Rob kamu. Yang kedua? Man nabiuka siapa nabi kamu? Yang ketiga? Wa madinuka agama kamu. Yang ditanya ini tentang nabi kamu. Yang dijawab apa? Siapa nabinya? Muhammad SAW satu. Nggak ada yang lain. Berarti yang wajib diikuti siapa? Rasulullah SAW. Allah berfirman tentang wajibnya itiba dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 31 antum catat surah 3 ayat 31 Allah berfirman qul in kuntum Allah, الله فاتبعوني يحببكم Allah, wa لكم lakum والله Wallahu Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Aku ini siapa? Saya ulangi lagi pertanyaan. Perhatikan, yang bawa mushaf dilihat ayatnya. Qul in kuntum Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Aku ini siapa? Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu. Allah akan mengampuni dosa kamu. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Yang disuruh diikuti siapa? Rasulullah SAW. Satu orang ini. Yang kita akan ditanya di kubur tentang satu orang ini Rasulullah. Yang kita akan ditanya di padang mahsyar oleh Allah tentang satu orang ini Rasulullah SAW. Enggak yang lain. Makanya yang wajib kita ikuti Rasulullah. Bukannya ustadz, bukannya ulama, bukannya kiai, bukannya habib, bukannya ajengan, bukan tuan guru. Yang diikuti siapa? Satu, Rasulullah SAW. Makanya orang-orang yang mengikuti para pembesar, para tokoh, menyesal nanti pada hari kiamat nanti. Nyesal dia. Yang mengikuti para pembesar, para tokoh, para kiai, nyesal nanti di hari kiamat dia. Kenapa nggak ikuti satu orang ini yang disuruh untuk mengikuti siapa? Rasulullah. Yang wajib kita taat dengan mutlak kepada siapa? Rasulullah. Maka umat Islam dijamin dengan sorga kalau mereka taat kepada siapa? Rasulullah. Bukan taat kepada kiai. Itu Ustaz. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Nabi bersabda SAW. Perhatikan. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku pasti masuk surga Kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Barang siapa yang taat kepada aku dia masuk surga. Barang siapa yang tidak mau taat kepada aku dia tidak masuk surga. Dia enggan masuk surga. Taat kepada Rasulullah kepada semua syariat agama ini. Taat kepada Rasulullah SAW. Jelas? Kemudian di sini saya bawakan ayat dalam surah An-Nisa ayat 65. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka persisikan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka rasa haraj rasa sempit pada apa yang mereka dari apa yang kau putuskan wa yusallimu taslima dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Di sini Allah sebutkan dalam ayat ini. Mereka tidak akan beriman sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim dari apa yang diperselisihkan oleh manusia. Yang kedua, mereka nggak dapat dalam hati mereka rasa haraj. Kalau Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara, nggak boleh kita pilih-pilih lagi. Nggak boleh hati kita, saya nggak terima. Wajib ini berat bagi saya, nggak boleh. Wajib dia untuk menghilangkan rasa haraj bagi dirinya. Kemudian yang ketiga, wa yusallimu taslima dan dia tunduk dengan setujunya. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah putuskan ini wajib, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh, Wajib ikut atau tidak? Wajib. Nggak boleh pilih-pilih lagi. Semua manusia wajib mentauhidkan Allah, nggak boleh berbuat syirik. Wajib taat. Dakwah wajib dimulai dengan apa? Dengan tauhid. Nggak boleh pilih-pilih lagi. Laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Wajib bagi laki-laki. Wajib. Sami'na wa ta'na. Kemudian juga perempuan wajib pakai jilbab dengan sempurna. Wajib taat. Nggak boleh pilih-pilih. Ah kalau saya sih belum belum kuat, belum mampu saya. Belum mampu. Nggak mungkin Allah turunkan agama yang manusia nggak sanggup memikulnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Allah turunkan agama Islam ini semuanya apa? Mudah. Nggak mungkin. Berat atau menyusahkan manusia. Maka kalau sudah ada perintah agama, nggak boleh manusia pilih-pilih. Nggak boleh. Antum melihat ayatnya. Ini penting dalam kita beragama. Ini masalah akidah. Nggak boleh, ah saya menurut saya, saya begini aja. Menurut saya begini. Nggak bisa menurut saya. Ini dalil. Sami'na wa ta'na. Antum lihat sekarang. Dua ayat. Yang pertama dalam surah Al-Ahzab. Antum buka ayatnya. Surah Al-Ahzab, surah 33. Ini kita ngaji, buka dalil. Ya. Bukan dongeng, dalil. Antum lihat surah Al-Ahzab ayat 36. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا dan tidak patut bagi mukmin laki-laki tidak patut bagi mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara nggak boleh mereka pilih-pilih lagi saya mau pilih yang sunat aja karena ada pendapat ulama yang sunat nggak boleh Soal berjamaah bagi laki-laki di masjid Wajib atau tidak? Wajib. Nasnya Al-Quran. Wa aqimu salata wa atu zakta warkau Jelas wajib. Dalilnya banyak. Di Quran dan hadis Nabi tentang wajibnya sholat berjamaah. Ada ulama yang berpendapat hukumnya ya itu sunnah aja. Kemudian ya saya pilih yang pendapatnya ulama. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Udah jelas dalil wajib, wajib kita ikut yang dalil. Enggak boleh pilih-pilih lagi bagi dia. Harus ingat itu. Nggak boleh pilih-pilih. Kalau sudah dalil, keterangannya jelas dari dalil Quran dan Sunnah, wajib kita ikut. Nggak ada pilih-pilih. Wa may ya'sillahu rasul faqad Barang siapa yang nurhaka kepada Allah Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesatan yang nyata. Ini penting, kita harus latih diri kita. Ini masalah akidah. Masalah akidah. Kalau sudah datang dalil, kewajiban kita untuk tunduk. Jangan dibantah dalil itu. Jangan dibantah dengan rakyu. Jangan dibantah dengan perasaan kita. Jangan dibantah dengan perkataan syekh. Jangan dibantah dengan perkataan ustad. Jangan dibantah dengan perkataan ulama. Dalil wajib untuk sami'na wa ata'na. Antum lihat ayatnya. Dalam surah An-Nur. An-Nur, surah yang ke-24. di ayat 51. Catat, Surah An-Nur ayat 51 catat. Allah berfirman, Inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasul yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya perkataan orang mukmin apabila diajak kepada Allah Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Bukan dibantah, bukan dilecehkan, bukan diejek, bukan ditolak. Wajib samina wa ta'ana. Kami dengar, kami tak amalkan. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang yang sukses, yang beruntung, yang bahagia. Jadi kalau ada dalil, jangan dibantah. Jangan juga mencela dalil itu, jangan. Berbahaya buat orang itu. Di sini e, wajib kita mengimani dan Dalam kita beragama, kalau sudah datang keterangan dalil, samin Jangan ini kan perbedaan pendapat. Ini kan masalah khilafiyah. Kok gimana khilafiyah? Kalau sudah dalil, wajib untuk tunduk pada dalil. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, perhatikan ini. Kalau kita berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada masing-masing atau kembalikan kepada Quran Sunnah. Saya ulangi. Perhatikan, ya. Kalau kita ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Kita kembalikan kepada pendapat masing-masing atau kepada Quran Sunnah? Quran Sunnah. Dalilnya apa? Dalil. Kan kita beragama dalil. Dalilnya mana? Fain tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir khairu ta'wila. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, antum catat. Surah 4 ayat 59. An-Nisa surah 4 ayat 59. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum." Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah. Taatlah kepada Rasul. Dan oleh amri dan kamu. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu. Tentang masalah agama, berselisih. Faruduhu ila Rasul. Kembalikan kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul. Kepada Allah, kepada apa? Al-Quran. Kepada Rasul, kepada apa? Sunnah. Lihat dalil. Lihat dalil, bukan kata ulama ini, kata ustadz ini, kata kayak Dalil. Ingat tuh, agama sama agama dalil. Gimana dalilnya? Ada apa tidak? Kemudian, setelah itu, apabila kalian beriman kepada Allah Rasulnya, ingkuntum, Kalau kita beriman kepada Allah Rasulnya, kembalikan dong semua masalah agama kepada apa? Quran dan Sunnah, bukan kepada royu bukan kepada pendapat, bukan kepada perasaan, bukan kepada orang banyak. Ya orang banyak seperti itu. Ya kita ikut orang banyak. Orang banyak ukuran kebenaran bukan? Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Kalau kita ikut orang banyak pasti sesat. Pasti sesat. Kata apa? Kata Allah dalam Al-Quran. Buka surah Al-An'am. Surah 6 ayat 116. Catat. Surah 6 ayat 116. Bahwa orang banyak bukan ukuran kebenaran. Ini kan sudah turun-menurun dari dulu. Orang banyak melakukan begini. Jadi kita ikut orang banyak. Lo antum orang Islam. Agama antum jelas menjelaskan dalam Quran dan Sunnah. Yang diikut Quran dan Sunnah bukan orang banyak. Kalau di masyarakat apa? Yang diikut apa? Orang banyak. Sampai ustadz tuh kadang-kadang begitu ustadz. Ya gimana kita? Sudah disekolahkan di luar negeri tamat, ya. Dapat gelar doktor. Sampai di Indonesia, ya gimana Ustadz? Ini masyarakat, kita ikut masyarakat. Lu antum udah sekolah, dikasih dalil, hafal Quran, kok gimana masyarakat? Jelaskan kepada mereka dalil. Ini benar, ini salah, ini sesat, ini nggak sesat. Jelaskan. Ya kita nggak bisa. Harus bisa. Kenapa nggak bisa? Jelaskan kepada mereka. Supaya mereka paham tentang agama ini. Antum dosa di depan Allah kalau antum gak sampaikan yang hak ini. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 116, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun." Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan apa? Kata Allah, menyesatkan kamu dari Allah. Tidaklah mereka mengikuti kecuali apa? Sangka-sangkaan. Dan mereka semuanya berdosa sama Allah. Kok kita ikut orang banyak? Secara umum, ini pakai akal yang waras. Ya, akal yang waras. Secara umum, orang banyak itu bodoh atau pinter? Bodoh. Jahil mereka tentang agama. Ini semua kita sudah tahu. Kok ngikuti orang bodoh? Kok ngikuti orang banyak? Gak boleh. Harta orang tua, nenek moyang, bukan ukuran kebenaran dalam kita beragama. Ini penting dalam kita beragama ini penting ini. Ini pokok-pokok prinsip-prinsip yang saya jelaskan kepada antum dalam agama seumur hidup antum pegang prinsip ini. Orang tua kita, nenek moyang, kan di Indonesia ini Ini kan ajaran apa? Nenek moyang. Sama di zaman nabi-nabi, rasul-rasul, mereka ketika diajak untuk mentauhidkan Allah, mereka katakan, "Kami mengikuti agama nenek moyang kami. Dengan berbagai macam istilah ada budaya. Kita harus hidupkan budaya, menghidupkan kesesatan, menghidupkan kesyirikan, menghidupkan kekufuran. Kita agama punya prinsip dalam kita beragama. Kita ingin masuk sorga, bukan masuk neraka. Mereka nggak ada ilmu Orang tua kita, nenek moyang kita nggak punya ilmu. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Antum lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Al-Baqarah 170. Wa idha qila lamu tabi'u ma anzalallah qalu bal tabi'u ma alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 170 wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi ma alfayna alaihi aba'ana walau oh, kana aba'um la ya'qiluna syai'an wa la apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan apa kata mereka kami mengikuti apa yang kami dapati bapak dan nenek moyang kami mengerjakan seperti ini sama dari zaman nabi-nabi dulu sampai sekarang sama kalau kita ajak orang tua kita atau usah kiai, nenek moyang kita seperti ini. Ini namanya agama nenek moyang, bukan agama Islam. Yang kita ikut agama apa ini? Islam, bukan agama nenek moyang. Kemudian kata Allah lagi, "Aulau abaum la yaqilun Meskipun bapak mereka tidak berpikir dan tidak dapat petunjuk. Masa kita ikuti orang yang tidak berpikir? Kita ikuti orang bodoh. Kita ikuti orang yang tidak dapat petunjuk. Ini kita bicara soal masalah apa? Masalah agama. Gak boleh kita ikuti. Bahkan Allah menyebutkan dalam surah Luqman bahwa yang demikian itu perkataannya syaitan mengajak mereka kepada apa? Mengajak mereka kepada neraka. Untuk melihat dalam surah Luqman. Di ayat 21. Surah Luqman ayat 21. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata kami mengikuti apa yang kami dapati. Bapak dan nenek moyang kami mengerjakan demikian. Apa kata Allah? Apakah mereka akan mengikuti syaitan? Kata Allah yang mengajak mereka kepada azab neraka sa'ir. Kepada siksa neraka sa'ir. Apa kita ikuti mereka? Tidak. Yang kita ikuti siapa? Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita ikuti. Kalau sudah datang dalil, ikuti dalil. Ini penting dalam kita beragama. Yang kita ikut dalil. Jangan kata orang, jangan kita ikuti orang bodoh. Jangan kita orang yang yang nggak ngerti agama. Sekarang banyak orang mengikuti orang-orang bodoh nggak beragama. Bahkan dia jadi ustadz ngikuti pendapatnya orang-orang yang nggak beragama. Kadang-kadang dia ikut pendapat. Ada pengurus pengajian orang kaya. Menurut saya Ustadz, Ustadz sampaikan masalah ini. Kok Ustadz diatur suruh nyampein masalah ini? Si Ustadz mau, samina wa atau Uh, diketok balanya. Bodoh yang seperti ini. Ada juga mantan penyanyi, mantan pemusik, tobat, nemenin Ustadz. Ustadz menurut pendapat saya Ustadz begini. Ini Ustaznya bodoh. Kita kan punya dalil Quran dan Sunnah apa yang harus kita mulai dalam dakwah. Kok ngikuti orang? Kok ngikuti pendapat? Justru mereka wajib belajar tentang agama ini harus paham tentang agama. Jangan ngikuti orang kaya. Jangan ngikuti mantan-mantan orang yang berbuat dosa. Suruh mereka tobat dan belajar agama yang benar. Kita punya akidah, kita punya prinsip dalam kita beragama. Ajak umat kepada jalan yang benar. Ini harus tegas dalam kita beragama. Punya sikap dalam kita beragama. Sehingga umat jelas yang hak itu hak, yang batil itu batil. Yang tauhid tauhid, yang syirik syirik, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah. Jelas. Makanya akidah ini gamblang. Saya sebutkan di sini. Di ciri akidah itu semuanya wudhu, jelas, gamblang, nggak ada yang tersembunyi dalam akidah ini. Jelas semuanya. Saya sekarang masuk ke poin yang lain. Bab yang ketiga, eh, bab yang keempat. Supaya antum jelasin semua. Kalau karakteristik akidah sunnah nggak perlu. Udah. Untuk bisa baca. Karena kita masuk kepada syarah. Syarah akidah sunnah jamaah. Di poin yang pertama dalam syarah akidah tentang agama Islam, agama yang hak yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi saya jelaskan dulu tentang akidah ini tentang Islam dulu. Sebab banyak orang Islam yang tidak paham tentang apa? Tentang Islam. Orang Islam nggak tahu tentang Islam. KTP-nya Islam, nggak tahu Islam. Sekarang saya tanya kepada antum. Apa definisi Islam? Definisi Islam. Jawab. Ini yang depan saya nih. Ada 10 orang nih. Ayo jawab. Definisi Islam. Nah, Islam itu definisi Islam al-islamu lillahi bi tauhid wal inqiyadu bi wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu ada di sini di halaman 120. Ya. Antum beli bukunya tapi nggak dibaca. Definisi Islam al islamu al islamu lillahi bi tauhid. al islamu lillahi bi tauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu min minasyirki wa ahli. Islam itu menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Menyerahkan diri dengan totalitas kepada Allah dengan tauhid. Wala yang qiyam ah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan. Yang ketiga, berlepas dari kesyirikan dan orang berbuat syirik. Berlepas diri dari kesyirikan. Ini yang pertama kedua masuk dalam ayat yang pertama tadi saya bawakan. Aneh budullah. Yang kedua yang bara'ah masuk wajnaibu at Islam itu yaitu berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Berserah diri aja tanpa tauhid gak ada artinya. Agama Islam tanpa tauhid gak ada artinya. Perkumpulan persoalan tanpa tauhid gak ada artinya. Semua ibadah tanpa tauhid gak ada artinya. Yang penting tauhid kepada Allah SWT. Semua nabi, semua rasul alaihi mendakwakan dakwah tauhid. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Ibadah di sini maksudnya apa? Mentauhidku Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin mereka untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kata para mufassirin liwahidullah agar mereka semuanya mentauhidkan Allah. Itu yang pokok. Allah menciptakan semua yang ada agar semuanya mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Fa'budillah mukhlishan din, beribadah dengan ikhlas kepada Allah. Jadi Islam itu berserah di kepada dengan tauhid. Tanpa tauhid gak ada arti apa-apa. Kalau orang berbuat syirik, gak ada arti apa-apa. Syirik itu saya mau tanya kepada antum. Syirik itu membatalkan amal atau tidak? Saya ulangi pertanyaannya. Syirik, maksud saya syirik besar, membatalkan amal atau tidak? Amal itu atau semua amal? Dalilnya. Dalil. Iya, Bukan, menghapuskan amal. Kalau itu Allah nggak akan mengampuni dosanya. Nah, saya bawakan yang pertama tadi dulu bahwa syirik itu dosa besar yang paling besar. Makanya dosa syirik itu nggak diampuni oleh Allah kecuali kalau orang itu taubat sebelum dia matinya, dia masih hidup nih taubat diterima taubatnya. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman Allah nggak mengampuni dosa yang berbuat syirik. Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Yang kedua tadi pertanyaan saya, kalau dia berbuat syirik seperti menyembah kubur, meminta kepada orang yang sudah mati, beribadah kepada batu, percaya dan menggantungkan hatinya dan dirinya kepada jimat-jimat, kepada keris, kepada pusaka sakti, dia menggantungkan bahwa dia yang menyelamatkan dan menghilangkan bahaya atau kepada Nyai Roro Kidul atau yang lainnya. Ini perbuatan syirkun akbar. Contohnya masih banyak ribuan ya contoh syirik. Ini sebagian kecil saya sebutkan tadi. Kalau dia berbuat syirik demikian, maka seluruh amalnya akan hapus. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65. Allah berfirman, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa namil khasirin." Seandainya engkau berbuat syirik akan hapus seluruh amal kamu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Kalau syirik, hapus semuanya. Itu kepada siapa? Firman Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Satu. Kalau Nabi berbuat syirik, semua amalnya hapus. Sekarang kepada Nabi-Nabi. Saya sebutkan. Kalau seandainya Nabi-Nabi semuanya berbuat syirik, semua amalnya dihapuskan oleh Allah. Antum lihat dalam surah Al-An'am. Kalau tadi kepada Nabi Muhammad surah Az-Zumar. Sekarang Nabi-Nabi. Yang Allah sebutkan Nabi-Nabi. Antum lihat di surah Al-An'am. Setelah Allah menyebutkan tentang para nabi, ya, di surah an ayat 84, 85, 86, 87. Kemudian di 88-nya Allah berfirman, "Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Demikianlah petunjuk Allah yang Allah tunjuki. Siapa yang Allah kendaki dari hamba-hambanya? Seandainya mereka semua nabi-nabi berbuat syirik, seandainya semuanya, maka Allah hapuskan semuanya amal mereka. Semua dihapuskan oleh Allah apa yang mereka kerjakan. Jelas ini. Jadi syirik membatalkan syirik membatalkan amal. Makanya kita harus mentauhidkan Allah. Dakwah ini mengajak orang pada tauhid, mengikhlaskan. Sayang kalau orang sampai berbuat syirik, hapus amalnya, pahala salatnya hapus puasanya, zakatnya, hajinya, umroh yang berkali-kali, haji yang berkali-kali. Kalau dia masih menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, minta rezeki kepada selain Allah, atau menggantungkan hatinya dan meyakini kepada selain Allah, maka ini syirik. Hapus seluruh amalnya. Makanya Islam ini agama apa? Tauhid. Maka kita ajak umat Islam kepada tauhid dan terus ribuan kali harus kita ingatkan untuk mentauhidkan Allah SWT. Kemudian kira lebih tua, tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan. Maka ajak umat ini untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Terus ingatkan untuk taat. Sami'na wa ta'na terus. Diajak mereka untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ada kalau ada dalil, amalkan. Dalil, amalkan. Jangan ditolak. Jangan dibantah. Jangan kita ya kita diskusikan dulu dah. Gimana dalil diskusikan dulu. Sami'na wa ta'na. Kalau sudah jelas, jangan dibahas lagi. Ini kitab, saya mau bahas, ada orang bilang, ini mesti dibanding, ada pembanding. Nah Quran Sunnah mau dibandingkan. Dibandingkan dengan apa? Dengan rayu. Nggak bisa. Quran Sunnah, kewajiban kita apa? Sami'na wa ta'na. Kita ini bukan agama seperti Nasrani doktrin, bukan, tapi dalil. Dalil. Kalau agama Nasrani doktrin, pokoknya apa kata pendetanya wajib ikut. Meskipun nggak masuk akal mereka. Kalau ini tidak, dalil Quran dan Sunnah yang kita ikut. Jelas. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang berbuat syirik. Dalam kita beragama ini harus kita berlepas dari kesyirikan. Gak bisa kita ikut membantu orang berbuat syirik, gak bisa menolong orang berbuat syirik. Redo kepada perbuatan syirik. Mestinya antum ini yang tinggalnya di tempat yang di situ ada kuburan disembah, mestinya hijrah. Bukan redho. Mesti hijrah. Gimana orang-orang berbondong-bondong menyembah kepada sana Allah, antum masih diam di tempat itu. Bahkan ada yang sengaja dagang laku karena banyak yang datang. Enggak boleh. Karena termasuk ta'awun oleh ismi wal udwan. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dia harus dia nggak wajib, nggak mampu mengingkari. Membantah juga nggak mampu. Ya hijrah. Kalau Allah turunkan azab di tempat itu semuanya kena. Itu. Tempat kesyirikan. nggak boleh. Nabi aja nggak redo. nggak puas dan nggak tenang hatinya. Sampai kesyirikan dihapuskan di muka bumi ini. Nabi suruh Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung-patung. Dan kuburan yang disembah. Nabi suruh Ali bin Abi Thalib. Nabi suruh yang lainnya. Baru Nabi tenang. Kalau sekarang orang-orang berbuat syirik tenang dia. Mestinya tenang. Tetap dakwakan sampai tegak tauhid di buka bumi ini. Ini kewajiban kita semuanya. Oh, tegak. Makanya kita harus berlepas diri kesyirikan. Maka dalam dakwah ini harus berlepas diri kesyirikan. Kita nggak boleh redo dengan agama selain Islam. Kita nggak boleh redo dengan orang-orang berbuat syirik. Kita nggak boleh redo dengan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Nggak boleh kita redo. Kita wajib mengingkari. Wajib. Nggak mampu, kita tinggalkan. Hati kita ini harus mengingkari semuanya. Bukan kita seperti sudah biasa karena udah puluhan tahun orang menyembah. Dianggap biasa nggak boleh. Kita harus nggak rindu hati kita ini dengan perbuatan itu. Jadi berlepas dari kesyirikan dan orang berbuat syirik. Ini tentang Islam. Satu-satunya agama yang hak. Selain Islam nggak akan diterima oleh Allah. Harus yakin itu. Satu-satunya agama yang hak Islam. Nggak ada. Semua agama sama, semua agama baik, semua agama bagus membawa ke surga. Ini perkataan-perkataan yang sesat, perkataan yang kufur. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna dina indallah Islam. Agama yang dari Allah hanya satu, agama Islam. Allah berfirman juga, "Wa may yabtaghi ghaira islami dinan falai yuqbala min wa huwa fil akhirati Barang saya mencari agama selain Islam nggak akan diterima Allah dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Satu agama yang diterima oleh Allah. Hanya Islam selain Islam nggak akan diterima oleh Allah. Jelas. Kemudian yang perlu lagi antum ingat bahwa agama Islam ini mengajak kepada semuanya, mengajak kepada tauhid, melarang berbuat syirik. Antum lihat di halaman 125, halaman 126. Islam memerintahkan berbuat jujur, melarang berkata dan bersikap bohong, nggak boleh bohong. Islam menganjurkan berbuat adil, melarang bersikap zolim. Islam merintahkan bersikap amanah, melarang khianat. Ini harus amanah kita, jangan khianat. Semuanya bentuknya amanah, semuanya. Agama ini semuanya adalah amanah yang Allah tawarkan kepada langit, bumi, dan gunung semuanya menolak. Diserahkan kepada manusia agama ini. Kita wajib untuk melaksanakan agama ini. Ini amanah. Kemudian juga kalau kita rinci lagi, seorang dai juga amanah. Nabi dikatakan apa? Al Amin. Dia wajib si dai ini menyampaikan kepada umat kebenaran, mendakwakan dakwah tauhid, nggak boleh disembunyikan. Jelaskan kepada umat yang hak hak batil batil, sunnah sunnah bid'ah bid'ah, tauhid tauhid syirik jelaskan kepada mereka dengan dalil, dengan keterangan, dengan cara yang baik jelaskan kepada umat. Gak boleh diam, gak boleh sembunyikan dia. Dia seorang kepala rumah tangga, itu amanah. Dia ajak istrinya ke sorga, dia ajak anaknya ke sorga. Dia ajarkan Islam yang benar, ajarkan adab yang benar, wajib dia. Kalau enggak, ditanya oleh Allah pada kiamat nanti. Kita sebagai pimpinan di perusahaan, ini amanah. Kita ajak mereka untuk sholat. Jangan sampai ada pegawai kita yang enggak sholat. Amanah. Jalankan amanah ini. Sebagai pimpinan. Semuanya seperti itu. Kalau kita rinci panjang ini tentang masalah amanah. Jangan khianat kita. Sifat orang munafik apa? Khianat. Masalah uang yang Allah titip. Masalah orang menitipkan barang pada kita. Uang, amanah. Jangan khianat. Kalau kita dikasih barang, suruh jual, kita jual dan bayarkan uang itu. Jangan dihilangkan, ini amanah. Ini perhatikan, banyak orang yang gak amanah. Jual beli banyak yang gak amanah. Utang begitu juga, banyak orang yang utang gak bayar. Ini gak amanah orang ini, khianat. Perhatikan. Kemudian Islam memerintahkan untuk menepati janji, melarang ingkar janji. Tepati janji. Islam mengajarkan tepati janji. Waufu bil ahdi inal ahda kana masulah. Sempurnakan janji. Janji itu akan ditanya oleh Allah. Islam juga memerintahkan berbuat baik pada orang tua. Dan ini yang sering saya sampaikan juga. Setelah tauhid, Birul walidain. Ingat orang tua antum yang melahirkan, mendidik. Kemudian juga mengurusi antum dari kecil. Wajib untuk berbuat baik. Ayat Allah sebutkan tentang tauhid, melarang syirik, berbuat baik kepada orang. Wa budullah la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaklah beribadah kepada Allah. Tidak boleh berbuat syirik, berbuat baik kepada orang tua. Ini penting ini. Maka dakwah kita terus saya ingatkan tentang birrul walidain. Ada saya tulis buku tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Sebab ada anak-anak muda yang memang dia ngaji tapi kurang ajar, nggak boleh. Berarti nggak ada manfaat pengajiannya itu. Bahkan ada ustadz, ustadz kurang ajar kepada orang tuanya. Ini ustadz nggak benar ini. Kalau dia seorang dai, mesti dia berbakti pada orang, jadi contoh buat orang lain. Bagaimana adabnya pada orang tua, perkataannya mulia, akhlaknya baik kepada orang tua, mesti begitu. Kalau dia sudah nggak baik, nggak ada manfaatnya ilmunya, nggak ada manfaatnya. Dia dakwah. Jadi harus kita ini ngaji harus terus berbuat baik orang tua. Meskipun orang tua kita, dia berbuat beda. Dia belum mengerti. Puluhan tahun dia berbuat beda, belum mengerti. Perlu pelan-pelan. Doakan dia agar dapat hidayah. Tapi tetap wajib kita berbuat baik. Tapi kita nggak boleh taat dalam perbuatan syirik. Nggak boleh taat dalam perbuatan beda. Nggak boleh taat dalam perbuatan syirik. Ketika berbuat maksiat kepada Allah nggak boleh kita taat. Kemudian juga Islam menjaga agama. Nggak boleh orang itu murtad dari agama. Islam menjaga jiwa nggak boleh menumpahkan darah dalam agama ini. Jadi kalau ada orang yang ngebom, menamakan Islam, merusak, ini bukan dari Islam. Islam nggak pernah mengajarkan begitu. Ini orang-orang yang merusak di muka bumi. Ini orang-orang penjahat, bukan orang Islam yang sebenarnya. Kalau dia Islam, mesti membawa kepada apa? Kedamaian. Kedamaian, ketentraman kepada orang. Nggak mengganggu orang lain. Sekarang banyak orang melempar bom, merusak. Ini bukan dari Islam membunuh seorang muslim dosanya besar atau tidak? Besar. Ancamannya neraka. Dimarahi Allah murka kepadanya. Allah melaknat. Allah berikan siksa yang besar pada orang-orang yang yang membunuh seorang muslim. Berat hukumannya. Islam menjaga jiwa. Islam juga menjaga akal. Maka Islam mengharamkan minuman yang memabokkan. Islam mengharamkan khamar, narkoba, rokok. Itu haram itu. Ingat tuh, rokok haram. Jangan ngerokok lagi. Berhenti mulai sekarang. Nggak boleh. Haram. Islam juga menjaga harta. Tunaikan harta itu amanah. Jangan kita khianat. Jaga harta manusia. Islam juga menjaga nasab keturunan. Maka Islam mengharamkan zina dan jalan yang membawa kepada perzinaan. Islam juga menjaga kehormatan dan yang lainnya. Dalilnya Nabi bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hada, fi syahrikum hada, fi baladikum hada, liyubaliki syahidul ghaib." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian di antara kalian haram sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini dan di negeri ini. Tidaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nabi juga bersabda salam, "La zawalu dunya ahwanu 'indallahi min qatl rajul muslim." Hancurnya dunia ini lebih ringan Insya Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Artinya dunia hancur itu lebih ringan dosanya dibandingkan apa? Terbunuhnya seorang muslim. Dosa besar orang membunuh seorang muslim itu. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat. Disebutkan di dalam buku ini tentang pengertian akidah yang lain yang dipakai oleh sekte yang lain. Benar atau tidak? Enggak benar. Saya jelaskan pengertian pengertian istilah orang ketika menyebutkan tentang akidah seperti apa? Metafisika atau tasawuf atau yang lain. Selama bertentangan dengan akidah nggak bisa, nggak bisa dipakai itu. Dan tasawuf nggak ada dalam Islam, nggak ada. Para ulama ketika menyebutkannya semua menyebutkannya dengan sifatnya celaan. Karena apa? Awalnya tarekat itu awalnya bid'ah, akhirnya zindik. Awalnya bid'ah. Mereka adakan cara tertentu. Tapi akhirnya zindik. Rata-rata mereka kalau sudah akhir, sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, mereka sholat nggak? Nggak sholat. Nggak puasa. Zindik. Awaluhu bid'ah wa akhiruhu zindik. Ada buku-buku yang membahas tentang masalah ini. Panjang ya, tentang al-fikr sufi, pemikiran sufi. Kemudian juga sejarah tarikat sufi, ya banyak dibahas oleh para ulama tentang masalah ini. Kalau tadi disebutkan tentang orang yang yang cium tangan sampai kadang-kadang cium kaki kepada kiai atau habib, ini nggak benar, nggak boleh. Dia ingin tabaruk, cium tangannya usah tabaruk supaya apa? Dapat barokah. Nggak boleh. Tapi bagaimana kalau sebagai penghormatan kepada orang tua dia cium tangan? Boleh. Sekedar ihtiram karena sudah terbiasa seperti itu. Tapi kemudian dengan istilah tabaruk ini nggak dibenarkan mencari barokah supaya selamat. Bagaimana kalau di negara ini tidak berhukum dengan hukum Allah? Ya kita berusaha untuk menegakkan hukum ini sesuai dengan hukum Allah. Sekarang saya mau tanya kepada antum, untuk menegakkan hukum Allah itu berlaku untuk pemerintah saja atau berlaku juga untuk kita? Saya ulangi lagi. Perhatikan Menegakkan hukum Allah, apakah berlaku untuk pemerintah saja atau untuk kita? Untuk semuanya. Sekarang kalau untuk semuanya, yang kita mulai dari mana? Dari pemerintah atau dari si mana? Dari kita dulu. Ketika orang mengatakan, ini pemerintah togut, pemerintah ini kafir. Antum mengatakan togut, kafir, manfaatnya apa? Gak ada manfaatnya. Kita sudah tahu bahwa hukum ini tidak melaksanakan hukum Islam. Tidak melaksanakan syariat Islam. Di negara ini melaksanakan syariat Islam atau tidak? Tidak. Tapi kita nggak mengkafirkan. Karena apa? Karena kebodohan, karena kejahilan dan yang lainnya. Sekarang untuk bisa merubah itu, bagaimana kita merubahnya? Dari mana kita mulai? Dari kita dulu. Kepada orang yang tadi nuding-nuding itu, pemerintah togus, Mulai dari diri dulu. Allah mengatakan, Inna Allah la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bi anfusim. Allah nggak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang apa? Apa yang ada di diri mereka itu. Dia sudah berhukum dengan hukum Allah belum dalam rumah tangganya. Sudah belum dia berhukum dengan hukum Allah. Kadang-kadang yang nuding-nuding itu, dia nggak berhukum dengan hukum Allah dalam rumah tangganya. Dia jaga nggak diri dan anaknya dari api neraka. Itu dulu. Bagaimana kalau kita sudah tahu dakwah yang hak ini, kita dakwakan di masyarakat. Yang kita tahu, kita dakwakan dulu untuk siapa? Untuk diri kita keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu kuan anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang jaga diri kamu keluarga kamu api neraka. Kita dulu mulai. Jangan kita dakwakan masyarakat. Urusan masyarakat, urusan umat, tanggung jawab siapa? Para dai, para ustadz, para ulama tanggung jawab mereka. Adapun kita yang baru ngaji, baru belajar, belajar dulu yang benar kita. Belajar sampai kita paham tentang akidah yang benar ini. Antum baca ini buku syarah akidah. Sampai tamat, ulangi lagi, baca lagi buku-buku yang lain yang bermanfaat. Supaya kita paham tentang agama ini. Jangan baru tahu satu sudah dakwah ke masyarakat. Jadi kita harus berusaha bagaimana mendakwakan untuk diri kita dulu dan keluarga. Bagaimana pendapat kalau ada dai-dai yang bergaul dengan firqa-firqa yang sesat? Nah bagaimana kita bergaul dengan firqa yang sesat? Ya nggak bisa. Kita dakwakan iya, tapi duduk dengan ahlul bid'ah, duduk bergaul dengan mereka, nggak boleh. Kita nggak boleh jadikan teman sahabat karib kita dari ahlul bid'ah, nggak boleh. Orang kafir pun nggak boleh. Kata Nabi SAW, al mar'u ala dini khalili fal yandur man yukhalil. Agama seorang tergantung dari siapa? Temannya. Tidaklah dia perhatikan kepada siapa dia berteman. Kemudian juga Nabi bersabda SAW, ada sini Hasan, Nabi juga bersabda, La tusahib illa mu'minan. Jangan kalian bergaul, bersahabat, kecuali orang yang beriman saja. Alul bidah para ulama jaga jarak sampai mereka adakan batas dengan besi, nggak mau ketemu dengan alul bidah sampai begitu. Sampai mereka juga mentahdir tokoh-tokoh al-bid'ah. Bukan jadikan sahabat, bukan teman, jangan. Nanti ngerusak iman kita, ngerusak akidah kita, ngerusak agama kita. Dan paling tidak nanti kita akan membenarkan apa? Membenarkan apanya? Bid'ahnya mereka. Karena kan sohib, teman, masa kita tegur. Ya kita bilang ya nggak apa apalah kamu berbuat bid'ah. Salah nggak itu? Salah. Awalnya nggak apa-apa, besok-besok ente kan sohib sama ana. Ana ini perlu bantuan nih untuk acara bid'ah. Gimana? Ya ana bantu deh. Dua sudah dosanya. Yang ketiga, ana perlu orang ini untuk ikut di dalam acara ini. Ya ikut dalamnya. Akhirnya gimana? Jadi pendukung bid'ah dia. Yang tadinya dia di luar, akhirnya jadi apa? Jadi ahlul bid'ah. Gak gampang. Para ulama terdahulu di sini ada di buku ini ada. Bagaimana sikap ahlu sunnah kepada lebih ada di buku ini. Ini termasuk bagian daripada ayat yang tadi yang awal saya sebutkan. Wajtanibut tagut. Jauhkan firqah-firqah yang sesat. Termasuk dari wajtanibut tagut. Bagaimana kalau kita berada di masjid, di lingkungan kita yang masih bermacam-macam. Kemudian kita panggil ustadz Sunnah. Tetapi mereka protes. Nah bagaimana yang seperti ini? Ya memang kita perlu punya masjid kita ini, masjid sunnah. Kalau kita lihat setiap tahun yang dibangun masjid mana? Masjid yang pengurusnya ahlul beda. Masjid sunnah belum kelihatan. Mesti antum yang sekian banyak ini coba beli tanah bangun masjid, masjid yang besar. Masjid sunnah. Masih ada banyak orang-orang kaya di Surabaya ini yang bisa untuk bangun masjid. Kenapa enggak kita bangun masjid? Sehingga kita enggak dihinakan oleh ahlul bid'ah, enggak dihinakan juga oleh yang lain. Tiap kita mau minyak masjid, enggak boleh. Diusir. Tiap masjid-masjid, Katanya kalau kita punya masjid sendiri yang besar, kita punya izzah dan bisa mendawakan dakwah tauhid. Ganjarannya besar bagi orang-orang menyumbang itu. Orang orang membangun masjid dibangunkan oleh Allah apa? Rumah di sorga. Man bana lillahi dan bana Allah lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah, Allah bangunkan rumah di sorga. Maka itu berlomba-lomba coba supaya bisa bangun masjid. Tapi bukan minta di jalan-jalan ya. Nggak boleh minta di jalan-jalan itu. Di jalan-jalan umum minta, nggak boleh. Datangnya orang-orang kaya, berapa orang, ayo kita bangun masjid sama-sama. Insya Allah terbangun. Tadi disampaikan bahwa kajian itu di masjid, bukan di rumah. Apakah kajian di rumah itu hukumnya haram? Nah, ini salah paham lagi. Ini pertanyaan sama dengan pertanyaan ahlul bid'ah. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan ahlul bid'ah. Ketika kita melarang, Ustaz bagaimana hukumnya baca Al-Quran di kuburan? Gak ada contoh. Nabi gak pernah baca Al-Quran di kuburan. Sahabat gak pernah baca Al-Quran di kuburan. Para tabiin gak. Nabi suruh baca Quran di rumah dan juga di masjid. Apa kata mereka? Salafiyin melarang kita baca Al-Quran. Sama dengan al Bidah tadi pertanyaan itu. Sama dengan al Bidah. al Bidah bilang, Salafiyin melarang kita. Saya ambil contoh lagi. Ketika kita jelaskan bahwa perayaan maulid Nabi nggak ada contoh. Ada nggak contohnya? Nggak ada contoh perayaan maulid Nabi. Di zaman Nabi SAW, sahabat, tabiin, sampai zaman Imam Syafi'i, nggak pernah ada. Kemudian kita katakan dari contoh. Ini perbuatan beda. Apa kata al beda? Oh ini al sunnah melarang kita mencintai Rasulullah. Betul ya? seperti itu? Ini orang-orang Wahabi ini melarang kita mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah hukumnya apa? Wajib. Wajib Rasulullah. Tapi bukan mengadakan perayaan maulid. Paham nih? Banyak per, alul bidah seperti itu. Ya. Seperti kita melarang orang untuk tahlilan. Kata mereka apa? Kita nggak boleh baca la ilaha illallah nggak boleh sama kelompok Wahabi kata mereka. <laughs> Jadi yang kita katakan tahlilan gak ada contohnya, nggak ada contoh, nggak ada. Dilihat dimanapun nggak ada. Bahkan Imam Syafi'i pun nggak pernah melakukan. Tanya kepada kiai mana contohnya telan itu. Apa jawaban kiainya? Memang orang-orang salaf itu melarang kita baca la ilaha illallah. Padahal la ilallah itu harus terus kita ucapkan. Tapi begitulah jawabannya dari alul bidah. Sekarang kita ngikut nih. Saya katakan ngaji itu di masjid, bukan di rumah. Apa di rumah diharamkan? Karena Anda melihat, maslahat di masjid dengan di rumah, maslahatnya di mana? Kan kita dikasih akal yang waras. Iya, disuruh berpikir. Ini masjid, antum lihat kan yang datang banyak ini masjid. Semua orang bisa datang. Tapi kalau di rumah, nggak enak kan orang. Saya nggak diundang, masa saya mau datang? Tadi dianggap saya pengen makan lagi di rumah itu. Iya nggak? Akhirnya apa? Yang datang khusus orang-orang kaya saja. Yang miskin ditinggalkan. Sama seperti orang ada tren sekarang mengadakan pengajian di hotel-hotel. Kenapa harus di hotel? Bayar lagi 4 juta. Ada yang bayar 6 juta. Ini sudah membuat kasta baru ini. Nabi aja dilarang ketika Nabi mau dakwah kepada orang-orang musyrikin Mekah. Mereka berikan syarat. Kata mereka, jauhkan dulu tuh yang miskin-miskin. Saat bin Wakas, Waqas, Bilal dan yang lainnya. Allah turunkan ayat. Dilarang Nabi. Allah turunkan ayat. Jangan kamu usir mereka. Wala tadul ladina da'una rabbahum bil wajah. Jangan kamu usir mereka. Dilarang oleh Allah. Nah, dijelaskan oleh para mufasirin. kita harus mendekat kepada kaum muslimin. Doa kita di waktu malam, doa kita di waktu malam. Nabi berdoa mencintai siapa? Orang kaya atau orang miskin? Wahubal masakin, cinta kepada orang miskin. Kalau di rumah yang jalan kaki, yang gak punya kendaraan, malu yang datang semua pakai mobil, pakai motor. Jadi jangan perhatikan. Maslat di masjid atau maslat di rumah? Di masjid. Kalau di rumah, orang rumahnya nanti juga akan apa? Sibuk dia. Yang milik rumahnya sibuk. Kalau dia sibuk, dia nggak memperhatikan kajian. Maka saya sering ingat, panitia pengajian duduk di majelis. Jangan sibuk sendiri, karena dia juga harus dapat manfaat ilmu. Harus duduk catat dia sama. Kalau di rumah udah sibuk. Atau sebagian di rumah, kajian di rumah pakai makan apa tidak? Ada yang pakai makan. Kalau sudah ngaji, makan. Yang kuat apanya? Makannya. Bukan ngajinya. Jadi selama 10 tahun ngaji, yang dapat apanya? Makan. Coba deh, saya ngajak berpikir yang waras. Gitu. Jadi jangan langsung diambil. Kalau gitu Ustaz mengharamkan. Loh antum kok nggak berpikir? Sama jawaban antum dengan ahlul bid'ah nanti itu. Berkaitan dengan kuburan Nabi Muhammad SAW dikuburkan di rumahnya Aisyah. Bagaimana? Ya, memang pesannya demikian Nabi. Nabi nggak mau. Nabi dan nabi-nabi sebelumnya alaihi kalau meninggal dikuburkan di tempat di meninggal. Nabi takut kalau ditampakkan kuburannya akan disembah oleh manusia. Maka untuk Nabi aja khususnya di rumahnya. Kemudian wasiat sahabat Abu Bakar dan Umar wasiatnya minta di situ. Dikuburkan oleh para sahabat, sepakat para sahabat semuanya. Gak ada yang menolak tentang itu. Makanya Nabi dengan dua sahabatnya di situ. Dikuburkan. Tapi ini memang wasiat yang seperti ini. Artinya Nabi nggak mau dikuburkan. Nabi udah ingatkan kepada umatnya menjelang wafat. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nabi terus ingatkan supaya enggak jadi berhala yang disembah nantinya. Bagaimana doa supaya kita istiqomah? Kemarin sudah dibahas ya. Dan ada doanya. Ada di buku itu, di buku istiqomah yang kemarin kita bahas. Doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala Ya Allah, yang membolak-balikan tetapkan hati kalau ada di buku itu ada empat doa saya tulis di situ antum coba lihat lagi bukunya antum hafalkan apabila ulil amri banyak kebijakan yang merugikan umat Islam bagaimana ya sabar Nabi ketika menyebutkan nanti ada penguasa-penguasa ulil amri yang menyalahi syarat Islam Nabi suruh apa sabar sabar dan sabar Makanya kalau kita lihat pertumpahan darah dari zaman dahulu sampai sekarang karena mereka tidak sabar kepada siapa? Kepada ulil amri tidak sabar. Awalnya demo, kemudian memberontak, akhirnya apa? Pertumpahan darah yang tidak pernah terhenti sampai sekarang. Disuruh sabar, suruh sabar. Bagaimana kalau seorang ulama dia membolehkan suatu padahal tidak boleh. Padahal dia mengerti yang kita ikut dia atau dalil? Dalil. Dan itu ada seperti itu. Ada. Kan di dalam Islam juga Nabi pernah menyebutkan ulama-ulama yang bagaimana? Ulama su. Ulama yang berada di tepi jurang jahanam kata Nabi. Kulubnya, hatinya kulubu syayatin kata Nabi. Hatinya hati setan kata Nabi mereka itu. Ulama-ulama yang berada di tepi jurang jahanam. Yang hatinya mereka, hatinya setan. Orang yang menyambut panggilan mereka dimasukkan ke neraka jahanam oleh Allah Taala. Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala imatal mudilin. Sesungguhnya yang paling aku takut adalah umatku imam-imam yang menyesatkan. Nabi takut. Nabi juga takut kepada apa? Yang paling asmatku kullu munafiqin alim lisan. Munafik-munafik yang pintar ngomong. Nabi takut itu. Jadi kita jangan ikut, yang kita ikut dalil. Bagaimana kalau kita mengkritik ahlul bid'ah, kita juga sebutkan kebaikannya nggak boleh. Ini manhaj muazana nggak ada. Kalau kita mengkritik ahlul bid'ah, ya kita kritik tentang bid'ah, nggak nggak perlu disebutkan tentang kebaikannya. Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang kafir, Allah nggak sebutkan tentang kebaikan mereka. Kesesatannya. Para ulama juga demikian. Supaya orang tidak tertipu dengan apa? Tidak tertipu dengan apa? Dengan kebaikannya. Jelaskan tentang firqah-firqah yang sesat. Apa aja? Syiah, jelaskan. Khawarij, jelaskan. Jamaah tablik, dan segala macam. Gak usah disebutkan tentang kebaikannya. Kalau kebaikan jelas ada semua firqah itu. Tapi Allah menyuruh kita untuk apa? Menjelaskan tentang kesesatan mereka. Supaya jelas jalan kepada Allah dan jelas jalan orang-orang yang sesat. Jelas. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ mujrimin. Kami jelaskan ayat-ayat ini supaya jelas jalan orang-orang yang sesat. Jelas jalannya. Jangan sebutkan kebaikannya. Bagaimana tentang uh, merekam kajian seperti hari ini. Kadang-kadang pengurus melarang. Iya, kadang-kadang kajian itu kan juga namanya saya sebagai manusia, kadang salah, kadang keliru. Sedangkan antum merekam, langsung antum diperbanyak. Kalau panitia kan kadang bicara saat ini gimana? Coba deh, saya lihat dulu, diedit dulu, baru disebarkan. Kalau ini kan enggak, langsung disebarkan kepada orang. Nanti yang dosanya yang kena saya kan kalau ada kekeliruan. Kan wajar manusia itu mesti salah, nggak mungkin. Dari kajian tiga jam itu semuanya benar, nggak ada yang keliru dalam berbicara. Mungkin ada yang keliru, wajar sebagai manusia. Tapi kan itu mesti dihilangkan dulu sebelum di, disebarkan. Ini tadi saya sudah jelaskan dalil ya. Yang kita ikut ini dalil apa sih apa siapa? Pak ulama. Ini masih tanya, saya lihat orang di Madinah, saya lihat orang di Mekah kok begini. Ada yang nggak berjenggot, ada yang isbal. Yang kita ikut apa? Dalil. Jadi antum ini jangan melihat, oh karena di sana kan pakainya pakai begini, pakai gamis semuanya. Tukang roti kayak supir taksi kayak pakai ini. Tukang sampah juga. Jadi dipikir, wah ini ustadz nih, apalagi ada jenggotnya. Kok dia berbuat pelanggaran? Jadi bukan ukuran, bukan ukuran. Yang ukuran itu dalil. Kita lihat dalil. Bagaimana orang-orang yang lahir dia sebagai Yahudi atau Nasrani sampai dewasa dia meninggal dalam agama Nasrani. Ya orang yang mati dalam keadaan dia beragama Nasrani atau Yahudi, tempatnya di mana? Neraka. Jelas nas Al-Qur'an menyebutkan demikian. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Antum sudah hafal. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab ini siapa? Yahudi Nasrani. Dan orang-orang musyrik tempat tinggalnya di mana kata Allah? Di neraka. Mereka kekal dalam selama-lamanya. Neraka itu sejak dia tempat tempat kembali. Kalau ada masalah yang dipertentangan di antara kita dan juga alul bid'ah. Bagaimana? Ya tadi sudah sebutkan ayat dalam surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah Rasul. Kembalikan kepada Allah Rasul. Jadi nggak ada ini khilafiyah, nggak dalilnya ada atau tidak? Kalau nggak ada, kalau dalilnya dhaif nggak boleh. Kita pakai sebagai hujah. Perbedaan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan asyariyah berkaitan dengan masalah usul furu. Ya masalah usul berkaitan dengan tauhid uluhiyah, berkaitan juga dengan tauhid uh, al-asma wa sifat. Itu ada dibahas oleh para ulama perbedaan antara ahlu sunnah dan asyariyah. Di sini juga ada sedikit saya jelaskan di sini. Eh, kepada siapa kita harus belajar Al-Quran? Ya kepada dai-dai atau ustadz yang memang menguasai dalil. Akidahnya benar, manhajnya benar, akhlaknya benar. Meskipun dia nggak punya gelar, jadi bukan soal gelar ini. Dia belajarnya jelas. Kepada siapa dia belajar? Dia menguasai Quran, menguasai sunnah. Dan dia paham tentang agama ini. Akidahnya betul. Akidah salah, Manhajnya betul. Dia nggak berbuat beda dan nggak berkumpul dengan al beda, Akhlaknya baik. Kita belajar dengan dia. Ini tadi sudah jelaskan tentang menyikapi hukum yang ada di Indonesia ini. Kita harus sabar. Hukumnya tidak berhukum dengan hukum Islam. Tapi kita harus tegakkan hukum itu untuk diri kita dulu dan keluarga kita. Tegakkan hukum itu. Perubahan itu lama. Di sini ada di buku ini tentang bagaimana menegakkan hukum dan syariat Islam ada di buku ini di syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Antum bisa baca nanti. Bagaimana kalau e, orang atau dakwah seperti yang terjadi di Jawa ini orang berdakwanya menggunakan nyanyian, musik dan lainnya. Enggak boleh dalam Islam. Karena musik hukumnya haram dalam Islam. Diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran, diharamkan oleh Nabi SAW. Di dalam sunnah yang sahih. Saya sebutkan di buku hukum musik, lagu, dan nasyid dalam syariat Islam. Ada saya jelaskan. Dalil-dalilnya dari Quran, sunnah, kemudian juga asar para sahabat, dan juga penjelasan para ulama. Bagaimana kita berdakwah tauhid kepada masyarakat yang ada di kamu? Ya kita kalau antum memang seorang dai antum dakwah dengan cara yang baik. Ya dimulai dengan tauhid tetap sebagaimana para nabi dan rasul mulai dengan tauhid. Jelaskan tentang indahnya agama Islam, jelaskan tentang kewajiban bertauhid kepada Allah. Bagaimana kita mengajak keluarga orang tua yang masih berbuat syirik dan bid'ah. Ya harus sabar kita. Sebab untuk merubah sekaligus nggak mungkin. Kan perubahan itu bertahap. Dan kita juga cara mendawakan kepada orang tua ya dengan lemah lembut, dengan sabar. Karena mereka juga untuk merubah kebiasaan yang sudah puluhan tahun sulit. Kita alhamdulillah dikasih oleh Allah hidayah. Begitu kita tahu tentang sunnah, kita ikut. Kan gak semua orang bisa seperti itu. Makanya kita bersyukur kepada Allah, dapat hidayah langsung kita bisa laksanakan. Tapi belum tentu orang tua kita, belum tentu juga masyarakat kita. Maka kita harus sabar dan doakan mereka dengan kebaikan. Doakan agar Allah memberikan petunjuk kepada kedua orang tua kita, memberikan petunjuk kepada saudara kita, memberikan petunjuk kepada sanak kerabat agar mereka dapat hidayah dari Allah. Bagaimana menjawab yang mengatakan dakwah salafiyah merasa paling benar? Ya memang dakwah salaf dakwah yang benar. Paling berhak untuk masuk surga. Emang kita semuanya pengen masuk surga. Tanya kepada dia, antum pengen masuk surga apa enggak? Tanya kepada orang itu. Antum mau masuk surga apa enggak? Mau. Ya ikuti ini. Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Wajib. Dasarnya Quran sunnah. Ini syubat-syubat kepada orang-orang yang tidak punya ilmu. Termasuk juga para da'i yang tidak punya ilmu. Da'i-da'i juga banyak yang tidak punya ilmu. Cuma pinter apa? Ngomong. Asbun. Asal bunyi. Bagaimana kalau ada orang yang dia berpegang pada Quran saja. Mengingkari sunnah. Ibaratnya apa? Ingkar sunnah. Kalau ingkar sunnah gimana hukumnya? Kafir. Orang Quran sunnah yang wajib diikut. Nasa jelas. Di Quran maupun di sunnah. Jadi banyak pemahaman aliran banyak sekali gitu. Dia juga bagaimana dia beribadah kepada Allah kalau dia nggak berpegang pada sunnah. Sholatnya gimana sholatnya? Ada nggak di Quran sholat subuh dua rakaat, zuhur empat rakaat? Nggak ada di Quran. Caranya gimana? Berarti nggak sholat dia. Kalau dia cuma pakai Qurannya, ingkar sunnah, kafir. Bagaimana kita membantu kaum muslimin yang ada di Indonesia dan juga di di luar? Ya kaum muslimin itu wajib kita bantu dengan apa yang kita mampu untuk bantu. Paling kita doa. Kalau kita mampu dengan uang, ya cari jalur yang resmi dan betul-betul membantu kaum muslimin yang ada di luar yang betul-betul membutuhkan bantuan kita. Bagaimana kalau keluarga, saudara kita masih melakukan perbuatan bid'ah? Kita sudah beritahu, kita sudah ingatkan apa yang harus kita lakukan? Harus sabar. Sabar. Gitu. Masa kita mau putuskan satu rahmi dengan saudara? Ya tidak bisa. Sudah kita putuskan. Sabar. Terus diingatkan, didoakan agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tapi nggak boleh kita bantu dalam bid'ahnya nggak boleh. Dalam perbuatan bid'ah nggak boleh kita bantu. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Dan antum jangan lupa baca buku itu, ulangi lagi, baca lagi supaya antum mendapatkan manfaat. Mudah-mudahan pengajian yang kita kaji ini mendapatkan manfaat, mendapatkan rahmat, mendapatkan barokah dari Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan koma kita di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf dan menetapkan dia di atas hujah yang benar. Mudah-mudahan Allah terus memberikan rahmatnya kepada kita, membimbing kita ke jalan yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Wasallallahu Muhammadin bihamdik an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.